Jamaah yang Allah muliakan baiti jannati. Ini merupakan atamannu fitratul ba'diyah. Hayalan setiap manusia tentang indahnya rumah. Baiti jannati. Rumahku surgaku. Memang kadang yang unik dari kita ini menghayalkan indahnya surga seperti takutnya masuk neraka. Tapi kita nggak pernah ngerti surga itu apa, neraka itu apa. Ya Allah, masukkan aku ke dalam surgamu ya Allah, surgamu yang indah, surgamu yang menjadi sebuah tempat kembali yang paling indah di akhirat nanti ya Allah. Anda mau masuk surga? Mau. Emang tahu surga? Ya Allah alam. Dapat bocoran nggak? Kata ayat sih begitu. Nah, karena surga itu kan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala kulli qalbin basar. Jujur ya, mata kita belum melihat, telinga belum pernah mendengar keindahan surga. Ya, hati juga belum bisa menghayalkan. Tapi yang namanya surga Allah sudah katakan, ini berkaitan dengan iman. Nah, kalau Rasul sudah kabarkan tentang uh, surga, sesuatu yang gaib, ya tugas kita mempercayai وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. Tidak ada pilihan lain sudah. Makanya tadi pagi kita sempat sampaikan empat konsekuensi itu. Yang pertama, ta'atuhu bima amar, taat dengan perintah Nabi. Ijtinabu bima naha alaih, menjauhkan semua larangan Nabi. Tasdikuhu bima akbar ini yang saya maksud. Mempercayai semua yang beliau kabarkan, walaupun mungkin masih zaib. Kita belum pernah tahu. Tapi kalau Nabi yang kabarkan ya sudah. Seperti janji Allah buat ashabul yamin. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Fi sidrin makdudi wa talhin mandudi wa zillin mamdudi wa ma'i maskub. Wa kathiratin la maktu'ati wa la mamnu'at. Dan sudah Ya, betapa indahnya surga janji Allah buat ashabul yamin. Nah, mudah-mudahan kita tergolong ashabul yamin insyaallah ya. Golongan kanan yang dijanjikan indahnya surga. Maka dari ini banyak orang yang menghayalkan surga banyak orang yang menghayalkan surga. Cuma ya tadi kalau hayalan tinggal hayalan sabab nggak dibuat ya tak mungkin datang sebuah kemuliaan. Nah jamaah yang Allah muliakan Baiti jannati rumahku surgaku ini sesuatu yang memang betul-betul Allah akan turunkan dalam hidup seseorang kelak di akhirat nanti. Kalau mungkin bahasa mudah orang mengatakan ya ini kita dunia ini adalah sesuatu yang nyata. Ya. Tetapi akhirat merupakan sesuatu yang belum sampai. Tapi nanti di akhirat kita akan bercerita bahwa yang namanya dunia itu tinggal cerita, ternyata adalah akhirat. Apa yang kita buat di dunia itu yang kita gapai di akhirat nanti. Wa amal di sekolah tarati khaira ya wa ya'mal bi sekolah tarati Rumahku surgaku. Rumahku surgaku kita berharap di rumah ini tegaklah nuansa surga. Ayat mengatakan la yasma'una fiha lagwan wala ta'siman illa kilan salaman salama. Yang namanya surga itu nggak terdengar kecuali kalimat salaman salama. Nuansa keislaman. Tegaknya hukum-hukum yang indah Islam di rumah tangga kita. Saya suka mendengar dan memperhatikan kita kalau di Bali ya. Kalau kami ini orang-orang Jakarta, kadang-kadang kalau mendoakan pengantin itu suka lebih. Padahal yang Nabi ajarkan cuma satu doa. Kalau kita doain pengantin semodel gak? Nabi mengatakan, Barakallahu lak wa baraka alik wa jama'a bainakuma bil Artinya apa? Allahu alam. <laughs> Barakallahu lak barakallahu keberkahan milikmu barokah alik dan Allah limpahkan berkah atasmu Wajah jama'a bainakuma di khairin Allah kumpulkan kalian dalam kebaikan kita suka tambahin tuh bagi di Jakarta ya kepada para mas selamat ya semoga panjang jodoh biar awet sakine malah mawade warung gitu ya lah pokoknya panjang itu cerita ya iya saya berpikir sakinah mawadah warahmah orang mana yang tak ingin Rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Mukadimahnya indah sudah nikah menegakkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kewajiban buat orang yang sudah mampu. Cuma kan sakinah ini kan bukan sesuatu yang cuma diminta dan dihayalkan. Ada hukum sebab akibat, ada hukum sebab akibat. Sakinah, mawadah, warahmah. Turun datang kemuliaan, ketenangan dalam hidup rumah tangga kita ini tidak akan pernah Allah turunkan ketenangan dalam rumah tangga kecuali tegaknya hukum Islam. Seperti yang disampaikan dalam sebuah hadis, "Majtama'a kaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrasuna ma bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghasyatuhum rahmah wa khuffathum malaikah." Sakinah turun di dalam masjid, sakinah turun dalam majelis ilmu, ketika ditegakkan hukum-hukum Islam di mana Quran dibacakan, dipelajari dan diaplikasikan. Tuh. Kalau cuma pengen sakinah mawaddah warahmah di rumah tangga kita nggak ada yang baca Quran, hukum nggak ditegakkan, apalagi nahkoda pemimpin seorang suami nggak pernah mengerti hadis Nabi yang mengatakan lan yasluh lirajulin idza amarathu imra'atan tidak akan pernah terselesaikan permasalahan rumah tangga seorang suami kalau diatur oleh perempuan. Bukan berarti orang laki nggak boleh minta pendapat perempuan, bukan. Karena agenda hidup ini kita yang tahu, ya. Karena banyak sekali anak-anak muda ini menikah lupa bahwa kewajiban yang utama ya tetap ibumu, ibumu, ibumu, ayahmu baru bicara keluargamu. Ya, secantik apapun istrimu, selucu apapun anakmu, sehebat apapun kamu di mata anggota keluargamu, tetap orang tuamu di atas segala-galanya. Melebihi kemuliaan yang ada di bawah Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan ya, mau bilang apa gara-gara berumah tangga akhirnya selama tinggal semua kemuliaan. Padahal ayat sudah menyinggung kamu. Allah Alladhi angkoda warofakna wa rafa'na Dulu masalahmu penuh pelik kuangkat masalahmu karena zikirmu sama Allah. Setelah kau dimuliakan dengan zikir sama Allah, kamu menjadi orang yang tidak seperti kamu yang dulu. Kita kan begitu ya. Ah, kita kadang-kadang orang tua pengen rumah tangga kita seperti surga tadi. Kita pertontonkan sebuah keindahan. Cuma kadang-kadang gak berasa kita malah yang menjadi, menjadi contoh yang buruk buat anak-anak kita. Ya, kita menjadi orang yang salah dalam mendidik karena kita gak pernah mengerti. Nah jamaah yang Allah muliakan, ada 12 kiat. 12 kiat menggapai keberkahan dalam rumah tangga. Ini kata ulama kita belajar bareng yuk ya. Ah, bukan berarti saya sok tahu kita belajar bareng lah. Ya. Yang namanya berkah itu datang dengan sebab. Sebab yang pertama adalah ketika iman kepada Allah menjadi sebuah landasan rumah tangga yang kita bentuk rumah tangga ini kan seperti bahtera. Bahtera yang, berla yang berlayar di atas samudra yang luas. Yang Allah sempat remehkan tuh laut. Kata Allah, "Kullau kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi Katakan, katakan ya Muhammad, katakan. Seandainya air laut dijadikan tinta, seandainya batang pohon di dunia ini dijadikan kalam untuk menulis namaku, eh, untuk menulis apa ayat-ayatku, tidak akan pernah selesai karena betapa agungnya Allah. Allah tantang manusia mengecilkan bumi yang luas kata Allah Rabbul Masrik wal Maghrib. La ilaha illa huwa fattahidhu Okay. Allah rohnya timur dan barat. Kalau Allah sudah katakan Allah Tuhannya timur, timurnya nggak berbatas. Karena balik lagi tuh, karena bumi ini kan lonjong. Kalau katakan Rabbul Masri, wal Maghrib, barat pun sama balik ke timur. Iya, Tuhannya timur, Tuhannya barat. Ini menguasai dunia. Allah yang menguasai dunia. Fattahidhu wakila, jadikan Allah sebagai wakil. Maka kita sering mengatakan, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wa tawakalna. Ruahu Bukhari. Ya, hasbunallah wa ni'mal wakil wa 'alallahi tawakkalna. Rawahu Bukhari. Kita bertawakal kepada Allah. Cukup Allah sebagai penjamin. Iya kalau dia berilmu. Maka iman itu penting sekali. Secara umum mungkin eh, dikatakan dalam sebuah ayat surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Walakin kazzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah bicara walau walau anna ahlal qura jikalau seandainya umpama nah, itu macam-macam bahasa Indonesia ya seandainya ahlal qura seandainya seluruh penduduk di qura di apa kampung-kampung di kota-kota ya di negeri-negeri lah mungkin bahasanya walau anna ahlal qura amanumu amanunya ini sifatnya maldi tapi jamak amanu orang yang telah beriman seandainya seluruh penduduk-penduduk di atas muka bumi ini beriman bumi itu masuk rumah tangga kita pun bumi loh ini kita bicara negeri yang luas kalau negeri yang luas saja masyarakatnya beriman dan bertakwa fatahna alaihim barakati minas samai wal ard Allah akan, akan bukakan berkah dari langit dan bumi itu negeri yang luas, bumi yang luas. Rumah tangga itu bagiannya. Kalau di rumah tangga tersebut tegak kemuliaan isinya, masyarakatnya, suami, istri, anak, kerabat, pembantu, pekerja, amanu, mereka telah beriman. Wattakau dan mereka bertakwa. Karena iman itu tidak hanya dibiarkan begitu saja, perlu ada aplikasi, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat wasadikina wasadikat. Empat level pertama manusia, Islam, iman, taat, benar. Kalau seluruh penduduk di masyarakat atau di rumah tangga ini beriman bertakwa, Allah sudah janji dalam tauhid, kepastian, la fatahna bukan la aftahu. La fatahna Sifatnya pasti sudah karena pakai kalimat fatahna. Telah kami buka. La fatahna dan selalu telah kami buka. Alaihim untuk mereka. Barokat bukan barokah. Kalau barokah satu. Barokat keberkahan yang banyak. Kalau sudah bicara berkah, kita nggak bisa nggak bicara hitungan matematik nih. Ah, ya. Karena orang kadang-kadang suka berhitung pakai matematik. Ada yang bertanya, Pak, keberkahan rumah tangga ini yang saya inginkan salah satunya saya pengen anak saya pada pinter-pinter cerdas sehat smart kreatif lah nih anak ya ya orang yang ditanya jawab ya kalau pengen punya anak yang kayak gitu dari pertama harus tahu pilih pasangan yang cerdas yang memang orang-orang pinter nanti anaknya pinter kemudian juga anak pinter itu perlu suman gizi uh, ya ya dia harus cukuplah proteinnya, cukuplah madu, susu, apa disebutlah makanan-makanan mahal untuk membuat memperkuat tubuhnya. Kata orang yang bertanya, hatinya berkata, mahal juga ya sehat gitu ya. <laughs> ya memang seperti itu, dia nggak salah ngomong begitu boleh-boleh saja. Sekolah kan sekolah yang baik, panggil guru les dan lain-lain disebutlah ya, baru anak kita pandai. Ya itu kan matematik, teorinya kan begitu ya. Cuma prakteknya di masyarakat ya nggak seperti itu. Berapa banyak, berapa banyak orang yang mungkin tidak makan sesehat itu malah jadi pandai dan cerdas. Banyak ya? Banyak. Saya tahu kalau di Bali, kalau di Bogor sana banyak, buktinya banyak sekali. Anak Pak Tani yang nggak kenal rangsuman gizi gitu ya. Ya Allah, makanannya juga masya Allah ya empat sehat nggak nyampe sempurna loh betul. Ya, antum kalau makan anak pondok lah lihat anak-anak pondok lah. Enggak sehebat anak-anak di kota kan. Apa yang dia makan cuma nasi, Allah sepiring nasi, setumpuk dengan garam yang diaur, tahu siksa dua sama cabai tiga. Iya, saya sudah bilang tahu siksa karena orang Betawi bilang tahu siksa. Kenapa dia bilang tahu siksa? Tahu yang kuning, kotak-kotak itu kuning dia digoreng banyak penggorengan minyaknya dikit kesian tuh tahu kesiksa kesiksa tuh tahu di orang Betawi paling gampang namanya sesuatu ya cuma segitu doang amat jengek tiga dah ya ah, di pojokan piring gitu ya itu kalau antum bawa ke ahli gizi suruh kekel pakai mikroskop tanya pojokan piring mana tuh gizi jawaban mereka oh wow oh, alhamdulillah karena memang nggak ketemu apa gizi di tempat tersebut. Tapi demi Allah, ini anak-anaknya pinter-pinter loh. Bahkan saya punya tuh anak-anak di yang santri anak-anak yang ya Allah yang saya kalau ngambil anak-anak ini macam-macam lah. Anak yang dibuang di jalan, bayi yang tinggal di rumah sakit, korban KDAR, saya kumpulkan lah. Ini generasi bangsa kok. Ya, biar bagaimana bakal jadi sahabat anak-anak kita kan. Sekarang kita pandai kan anak kita sekolah tinggi juga kalau udah tinggi nanti dia persiapannya apa? Menghadapi masyarakat yang nggak terdidik kan lebih berat lagi nantinya kan? Iya. Bandingkan dengan anak-anak di kota coba. Ya Allah itu makanan masya Allah. Apa yang anak kota nggak makan? Ya empat sehat lima ajib bukan sempurna lagi itu. Saking enaknya itu. Saking enak itu makanan ya. Tapi kita buktikan nanti ketika ambil rapot itu main suruh suruhan loh orang tuanya loh. Kalau anak-anak kota, anak-anak kampung ini semua belagak jadi orang tua eh, sudah saya ngambil lah. Eh. Eh, ini sangat top <laughs> gitu ya. Kalau anak di kota suami sih suruh-suruhan, mama aja mah yang ngambil mah, apa apa aja deh, ah mama deh, ya bapak aja lah pak, ah mama, papa ah, nggak suka warna merah. <laughs> yang merah semua dia. Ah. Ini ternyata gizi yang cukup nggak membuat ini <laughs> anak mulia ya. Iya kok bisa begitu? Iya, karena kemuliaan milik siapa? Allah. Lafatahna alaihim barakati minas samai wal arti itu nggak main-main. Lam taukid janji loh. Allah akan bukakan keberkahan yang banyak dari langit dan bumi. Ya. Ini janji Allah. Nah, tugas kita kan mengkritisi iman kalau sudah begitu. Mengkritisi iman. Kenapa? Wa mali zolimi namin ansar. Allah tidak mungkin tolong orang yang berbuat syirik lawan iman. Ah, ah. Ya, ini kita kadang-kadang kalau syirik terang-terangan syirik besar mah kita udah enggak lah insya Allah saya yakin enggak ya walaupun aku dekat dengan dengan nuansa kesyirikan gitu ya ya jujur ya nuansa kesyirikan ini apa namanya uh, nyaris dekat dengan kita di Bali sini ya tapi saya yakin jamaah yang kumpul di sini nggak mungkin berbuat syirik besar seperti itu lah ya. Cuma nyaris kita berbuat syirik kecil dan kita yakin dengan syirik tersebut. Ini sering terjadi. Bahkan mungkin syirik hobi. Karena Abu Bakar sendiri pun tidak paham syirik hobi. Bertanya ke Rasulullah kan. Wah wah syirik, wah wah syirik hobi ya Rasulullah. Apa itu syirik hobi? Beliau mengatakan, Alaysa syirik anak buddha min dunillah. Bukankah syirik itu kita menyembah selain Allah? Apa jawab Rasul? Sakilat ka ummak ya Abu Bakar. Celaka rugi ibu punya anak kamu rugi kata Rasul. Sakilat ka ummak. Rugi ibu kamu punya kamu. Kita lagi pengen anak kayak Abu Bakar kata Rasul. Sakilat ka ummak. Rugi ibu kamu. Bukankah syirik apa min dabi bin namlah di sini seseorang berkata laula fulan kota lagi fulan kalau bukan karena si fulan mungkin dia telah berbuat yang tidak tidak atau mungkin sudah dibunuh Begitu ya? Eh, itu kesyirikan. Atau mungkin kita orang yang berkeyakinan tentang Allah alam. Kalau kami di Bogor zona itu masya Allah kesyirikan itu semua. Ya bukan sirik besar, sirik kecil. Orang-orang sana berkeyakinan tentang apa tatoyur, tatoyur tahu ya? Apa sih fenomena alam? Di sana itu orang berkeyakinan katanya kalau di rumah ada kupu-kupu berarti ada apa? tangan gatel mau dapat saya pikir Bogor doang Bali juga sama ini keserikan yang diturunkan gitu ya mata kedut-kedutan ada yang ngomongin katanya betul ya burung-burung titutit titutit tadi yang mati katanya Tadi tangan gatal dapat rezeki, saya bilang sama ente jorok, di tangan gak bersih dia, rezeki dari mana? Orang suka seperti itu dia. Ah, ini merusak iman. Yang tak terasa merusak iman. Nah, kalau iman sudah rusak, landasan rumah tangga berantakan. Allah nak mungkin turunkan berkah sebagaimana janji Allah tadi, la fatahna alaihim barakatin Tidak mungkin Allah turunkan berkah karena ada hukum sebab akibat. Yang hukum dasarnya tuh hal jazaul ihsan ilal ihsan. Bukankah balasan kebaikan datang dengan cara yang baik? Sekarang bagaimana kamu pengen sebuah kebaikan dengan cara Allah murkai kamu? Ya gak bakal bisa. Udahlah, jangan menghayal seperti orang-orang yang membuat spanduk besar mengajak berbuat dosa. Ya, di sini baliho-baliho ajakan berbuat bid'ah nggak tampak ya. Terang-terangan berbuat sini gede-gedean di baliho ya. Tapi kalau di kami di Jawa sana itu tampak sekali ya orang ngajak bikin dosa dengan nuansa Islam. Marilah hadiri peringatan acara ini, peringatan acara itu. Semoga dengan peringatan ini, peringatan itu Allah muliakan negeri ini. Dan dalam tanda kurung, semoga dengan bid'ah ini Allah muliakan negeri ini, gitu kan? Ah. Ya mengemas mengemas sebuah dosa menjadi sebuah kebaikan itu kan hayalan di siang bolong. Menginginkan sebuah kebaikan dengan cara yang haram. Lupa. Inna allaha tayyib. La yakbalu illa tayyiban. Allah baik. Cuma nerima yang baik. Bagaimana kau hayalkan sebuah kebaikan dengan cara yang Allah murkai? Terjadi, bukan tidak. Jadi kalau orang cuma ngayalkan baiti jannati, nggak pernah tahu sorga, nggak ngerti isinya siapa, ya susah. Ya, Adam saja Adam. Adam benar Adam. Lakinya Hawa. Adam, Adam dan Hawa nih ya. Abdul eh, Abul Ambiya, apa Abul Abul Nas, orang tuanya manusia. Ya, ini Nabi Adam dan Siti Hawa itu. Itu kata Ibnu Qayyim, akhraja min malakutihil a'la bin wahid. Dikeluarkan dari sorga karena sebuah dosa jadi nggak layak dia di sorga karena sebuah dosa. Nah kalau orang bilang rumahku sorgaku, tapi isinya koleksi dosa kan dosa. Malaikat saja malaikat menjelaskan, nahnu haulail malaika la nadkhulul buyutal di fi kami para malaikat tidak akan pernah masuk ke rumah yang ada sesuatu yang menghalangi berbentuk lukisan bernyawa, patung yang menyerupai anjing, tidak mungkin. Jadi kan semua hal-hal yang berbau dengan kemaksiatan. Ini jelas loh gamblang loh. Islam ini agama yang betul-betul gamblang. Makanya kata Nabi, "Taraf tubikum islal bayda lailukum rikum. Kutinggalkan kalian putih bak cangkang telur yang malamnya lebih terang daripada siangnya. Bayaratul hukum. Hukum telah dijabarkan. Apa yang Islam tidak jabarkan, Nabi jabarkan sudah dikasih kemudahan. Isma syi'ta fa'innaka mayyit. Mudah kok. Hidup terserah kamu, hidup kata Rasulullah, hidup. Jangan nanggung-nanggung kalau hidup. Ya, sekalian jadi greget gitu loh. Jangan abu-abu lah ya. Ini la yaminan wala shimalan wala muqaddam wala muakhir wala fawqan wala tahtan ya. Ini kiri enggak, kanan enggak, depan enggak, belakang enggak, atas enggak, bawah enggak, musab-sab Ah, nggak jelas nih orangnya. Ah, jadi kayaknya nyunah tapi kok nggak ngerget gitu loh. Ketika ditanya betul, antum kenapa uh, anak muda lah, kenapa antum pakai jenggot sih? Kan nggak harus pakai jenggot. Ya, kenapa ya? Dia bingung saya. Call a friend, teman-teman dulu. <laughs> Anda ditanya ini pada nabi ya? Atau ngomong-ngomong gitu ya. Tuh kan jadi nggak nyampe dah dakwah ya. Padahal alangkah baiknya kalau kita berilmu sebelum ramah. Jadi dilala orang tanya jawabnya enak. Banyak anak muda mengeluh masalah jenggot. Iya banyak. Jika dia pakai jenggot, tapi kalau lagi ngomong sama orang-orang yang nggak berjenggot, dilepit. Ini ya. terjadi bukan tidak. Ya itulah ya. Nah jamaah yang Allah muliakan justru Allah datangkan kemuliaan sabab kebenaran yang kita berada di atasnya. Nah rumah tangga ini akan selalu dibukakan berkah oleh Allah dengan keberkahan yang nyata kalau seandainya di dalam rumah tangga tersebut orang beriman bertakwa. Berarti tugas kita yang pertama membuat anggota rumah tangga tersebut tetap eksis dalam iman dan takwa. Secara umum sih mungkin bahasa Nabi Allahumma barik li ummati fi buku oh iya. ya. Allah berikan berkah pada umatku di pagi hari. Jadikan rumah tangga ini hidup ketika pagi hari. Ya. Karena kalau seandainya rumah tangga tersebut pagi sudah nggak hidup, udah awal keberkahan hilang sudah awal ke, awal keberkahan sudah hilang. Iya. Kenapa? Karena memang Nabi doakan Allah mabarik li umat di bukuriha. Ya Allah berikan berkah pada umatku di pagi hari. Nah sekarang kalau pagi nggak ada yang melek, gimana mau pada dapat berkah? Kan nggak mungkin. Jadi kan tradisi budaya pagi itu hidup. Ah, ah. Apalagi orang laki khususnya suruh terbang bak burung. Ya, yang khimasan wa taruhu Jangan kalah sama burung. Burung terbang pagi temboloknya kosong, balik sore temboloknya penuh. Burung. Susah loh jadi burung. Gitu loh. Burung itu kemampuannya nggak seperti kita manusia. Burung cuma bisa kepek-kepek terbang, lompat sama cici cuit. Tiga kemampuan burung itu. Gak ada burung bisa main handphone, apalagi jawab BBM, bakal bisa loh sempit jadi burung itu ya nggak ada burung naik mobil nggak ada apalagi nyetop angkot nggak ada burung berat jadi burung namanya ya kita bisa terbang bisa lompat bisa cici cuit betul kita lebih dari burung burung juga cari makan susah yang dimakan cuma biji sama ulat betul nggak ada burung itu makan hamburger burung makan kue lapis unti donat nggak ada berat jadi burung tapi pernah nggak kita temukan burung ditemukan terkena musuh lapar gitu loh? Atau headline news gitu ya di Bali Post gitu ya ditemukan burung tekukur kena musuh lapar gitu kan? Iya, kenapa? Karena Allah sudah jamin. Allah sudah jamin. Makanya kalau sampai manusia kok nggak bisa jadi rezeki aneh. Saya suka mensupport anak-anak muda nih. Kalian jangan kalah sama mayit. Mayit aja punya dua kali satu, Ente ngontrak aja seumur hidup. Ayo dong banting tulang dong gitu loh. Ya anak kan sengaja tak nggak mau beli bakal anak tinggalkan emang susah ente masya Allah ya. Ayo banting tulang. Lawang burung yang tidak punya kemampuan lebih saja menjamin rezekinya, apalagi manusia gitu loh. Kan inallah la yudhu amal mu'minin. Allah nggak mungkin menutup mata pada setiap kebaikan orang beriman. Sudah, orang berbuat sebuah kebaikan dapat sebuah kebaikan. Janji Allah gitu loh. Sehingga tertanam diri untuk semangat. Karena kemuliaan datang dengan kesungguhan. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang yang jahadu fina bersungguh-sungguh fina lanahdiyanahum subulana. Kuberikan hidayah, kuberikan petunjuk pada jalan-jalan kami kata Allah. Allah janji loh. Wa wa'dallah haq. Janji Allah itu pasti. Wa inallah la yukhliful mi'ad. Allah tidak mungkin mendustakan janjinya. Cuma kan Allah sudah abadikan pula dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41 itu. Zuharul fasadu fil bari wal bahar bima kasabat aidin nas. Liyudhiqahum ba'dalladhi amilu la'alahum yarjiun. Tapi kalaupun Allah sudah mengatakan tampak kerusakan di muka bumi ulah tangan manusia sendiri. Bukan berarti Allah turunkan azab lantas Allah benci dimusnahkan begitu saja. Tidak. Allah mengatakan liyudhikahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Kalaupun Allah turunkan azab bala agar mereka tuh kembali ke jalan yang benar. Nah, ya. Karena banyak orang yang sudah tersilap dengan dengan kenyataan. Ya terbukti saat di sini kesirikan merajalela bahkan jadi panorama terindah di dunia loh. Makanya ini jangan-jangan mungkin ada sedikit kebenarannya juga. Enggak, itu istidraj. Kenapa? Ya. Yang namanya al-ma'unah itu jelas mendatangkan kebaikan. Kalau istidraj kebaikan menurut manusia. Ketika kesyirikan merajalela, kok orang menjadi nyaman berbuat sesuatu di tempat ini gitu kan. Ini tentu ada yang perlu dikritisi. Nah mungkin tugas kita balik mengaji itu mewarnai ini. Karena memang liuzhirahu ala dini kulli. Agama ini tidak berubah tapi mewarnai. Ya, nggak usah merubah etnik kok bentuk bangunan Bali, tapi warnai dengan keislaman itu lebih baik. Karena Islam itu mewarnai, bukan sekedar merubah. Ya, yang yang dirubah itu orang yang kafir menjadi Muslim. Tapi kalau orang yang sudah Muslim diwarnai atau benda mati itu terwarnai, nggak disalahkan. atau berpenampilan-penampilan orang Bali kemudian menyampaikan sunnah boleh. Gak usah atau paksakan atau menjadi orang Arab yang semi Jawa gitu ya baju gamis pakai sobok harus begini nggak perlu walaupun itu boleh saja nggak harus dipaksakan jadi diri sendiri karena Allah muliakan manusia dengan kemuliaan yang berbeda agama yang nggak berubah penampilan silahkan kalau menurut anda bagus pakai batik boleh kajian pakai batik nggak usah anda buang itu batik jauh-jauh selama tidak ada gambar-gambar yang menolak datangnya malaikat boleh karena memang mungkin wajah anda lebih cocok pakai batik jangan dipaksakan ini indah loh Islam itu indah sekali. Kenapa? Inallah jamil yuhibbul jamal. Allah sudah indah menyukai keindahan. Itu kalau betul. Ya jadi kalaupun Allah turunkan keburukan karena sabab iman kita mulai hilang dan rusak, itu karena memang Allah pengen kalian kembali kepada Allah. Nah rumah tangga pun sama seperti itu. Kemudian yang kedua, perlu diketahui bahwa sesungguhnya uh, rumah tangga yang dikatakan surga yang bisa menjadi landasan utama anak ini bisa berbuat kebaikan yang banyak adalah rumah tangga yang di dalamnya itu memicu isinya apa penghuninya ini untuk selalu beramal saleh. Ya, kita selalu berdoa kepada Allah buat pasangan hidup kita Rabbana hablana min azwazina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Kita minta sama Allah, Ya Allah, hablana min azwazina wa zuliyatina kurota ayun, Ya Allah. Jadikanlah pasangan hidup kami, keluarga kami ini kurota ayun yang enak dipandang mata. Kita nggak nuntut lebih lah. Ya makanya indahnya rumah tangga ini ketika kita nggak menuntut di luar batas kemampuan orang yang telah kita pilih sebagai pasangan. Awalnya hancur rumah tangga ini ketika kita tuntut pasangan kita itu di luar kemampuannya dari awal Anda sudah setting, Anda ingin menikah, agenda Anda miliki. Mau kemana ini gaya hidup rumah tangga Anda, Anda yang tahu. Maka pilihlah pasangan yang bisa mencukupi Anda, melengkapi kekurangan yang Anda butuhkan untuk men-setting sebuah agenda hidup. Ya, kalau memang itu yang Anda lihat darinya, jadikan dia sebagai sesuatu yang menutupi kekurangan Anda. Jangan tuntut dia lebih dari itu. Karena nanti ketika dia berubah menjadi sesuatu yang baru, ini awal kerusakan. Ya, bu, ibu melihat si bapak tampan dengan rambut yang dibelah pinggir, gitu ya. Bapak pun melihat ibu cantik dengan wanita apa adanya tanpa dandanan berlebihan. Ingat, itu yang membuat kalian bersatu. Jangan nanti bergulirnya waktu, besarnya rumah tangga, Anda tuntut, Pak, Mama pengen bapak sekarang rambutnya dikebelakangin semua deh pak. Kalau bisa mohak atau gimana gitu ya. Awal kerusakan itu ya. Ketika bapak sudah ngikutin style trend yang ada, akhirnya dia bergaul ninggalin ibu uh, eh, dari penyakit ya. Atau sebaliknya bapak tuntut ibu berdandan bagus berlebihan sampai dia kenal dengan style-style yang ada. Akhirnya dia lebih suka berdandan ketimbang mengasah ilmunya. Ya, mulailah awal kerusakan. Bukan berarti kita nggak boleh berdandan, bukan. Dalam Islam ini berdandan merupakan sunnah. Rasul pun menyisir, Rasul pun meminyaki janggutnya, rambutnya, sampai istrinya Aisyah memberikan wangi-wangian pada badannya ketika mau ihram, betul? Artinya berdandan mereka bukan tidak, cuma nggak menutup di luar batas kemampuannya. Kita cuma minta kepada Allah jadikan mereka kurota ayun, pandangan mata yang indah. Seperti awal kami melihat dia, betapa indah, betul? Dulu kan awal-awal kita kenal pasangan kita indah betul. Aduh, masya Allah. Sampai merem nggak bisa merem, melek nggak ada yang dilihat, Nah, makan nggak nafsu, minum hawanya, aduh, masya Allah gitu ya. Dulu, ya, kayaknya semangat hidup jarak tuh nggak ada masalah, masya Allah. hampir bawain kembang mulu kayak mayit diguyur kembang. Tinggal bawain hadiah terus ya tapi itu kan sudah nggak terjadi lagi. Ah itu kan masa lalu kan. Gitu ya. Ah. Tapi kan jadi indah. Kenapa keindahan itu hilang? Ya karena tadi kita yang merubah. Kita lupa bahwa kita suka karena itu. Keadaan merubah kita menghilangkan rasa suka kita. Itu yang terjadi. Ah, anak yang kita minta Rabbi habli minas salihin. Kan yang kedua ya, ini yang memicu orang beramal soleh. Kita minta sama Allah kan Rabbi habli minas salihin. Ya Allah berikanlah kepada aku anak yang soleh. Anak yang soleh ini siapa? Anak yang soleh ini anak yang betul-betul seperti doa. di mana kita minta. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Siratal mustaqim maksudnya apa? Siratal ladina amallahu alaihi minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada wasalih. Jalannya orang-orang soleh jalannya para siddiqin, jalannya para suhada, jalannya para nabi dan rasul. Ya ini orang-orang yang siap diuji. Jangan hanya mengaitkan kalimat soleh dengan kebaikan-kebaikan dalam perbuatan saja. Tapi orang yang soleh itu orang yang diuji. Kita disuruh mencetak generasi yang siap ujian. Generasi yang tahu bahwa orang tuanya ini makin hari itu makin lemah. Bukan makin kuat. Boleh loh Pak. Bu, kita ini jujur sama anak bahwa kita makin hari makin lemah tuh penting loh. Enggak usah belagak kuat deh. Orang tua bilang enggak usah ya hanu ente. Ya. Sampai pengen dibilang kuat aja jangan. Ya. lah sesekali lah Kayak kita balapan lari sama anak gitu kan uh, Balapan lari Yang nggak usah harus menang terus Dan sesekali belagak kalah lah Apa-apa kalah Ya Allah, udah tua nak, ah. kamu masih Allah. Boleh, benar kita bisa menang sebenarnya ya, boleh mensupport dia, boleh seperti itu. Apalagi kalau anak sudah mulai dewasa, jadikan dia sahabat. Karena kan bahasa Quran, wasohibhuma fid ya ma'rufa, jadikan orang tua tuamu sahabatmu. Bagaimana anak bisa bersahabat sama orang tua kalau orang tua nggak mengajarkan persahabatan? Ya, anak sudah besar, coba sih jadikan dia sahabat. Bapak mulai pegel sama anak laki. Anak laki kan kadang-kadang ini kan harapan semua orang laki kan. Kita orang laki yang sudah punya anak itu semua ngayal punya anak laki dulu betul. Pokoknya anak laki, kalau anak aku, harus anak laki begitu gitu ya. Punya anak perempuan tuh nggak sebahagia punya anak laki. Oh, terbukti loh, kebanyakan begitu. Masya Allah. Padahal ya Allah betapa Rasul jatuh cinta sama Fatimah. Memang kalau bilang punya anak laki karena nasab kita kan ke anak laki kan penting sekali ya. Tapi kadang-kadang Ya Allah, ya udah gede mana lain cerita. Malah anak perempuan yang dekat sama kita. Anak perempuan yang tahu kalau kita lagi nyampe capek tuh. Ah, anak saya yang patah untuk ya, dia capek. Dia lagi kurang sehat. Dia ambil tisu, lah bahasa tahu, insya Allah bu Ya Allah, bisa bikin dia jatuh cinta nih. Anak laki, Masya Allah. Saya pasang koyok empat sampai... Eh. Masih ngayak lari-larian. Eh. Responnya kurang gitu ya. nggak meremehkan ya, tapi itu kenyataan gitu loh ya. Ya. Rocky habli minas soli. Kita minta sama Allah anak yang soleh. Anak yang soleh itu anak yang betul-betul bukan sekedar namanya soleh. Bukan ya. Emang dia diuji untuk jadi orang yang soleh. Ya karena orang kan soleh nggak langsung jadi soleh. Emang kita minta paket hemat sama Allah kan enggak. Ya. Kita minta langsung ya Allah berikanlah aku anak yang soleh ya Allah anak yang soleh. Duing langsung soleh itu kan nggak mungkin. Pasti ada proses. Ya karena orang bisa soleh karena ujian kan. Ahasiban nasu aitraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatana alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina Wala wa al Kan ujian yang membuat dia jujur atau tidak kan. Soleh itu teruji. Dia memang anak yang soleh yang saya minta. Rabbi habli minas solihin. Ada gak referensi lain doa yang diajarkan dalam Quran? Buat anak. Enggak ada. Cuma Rabbi habli. Enggak ada. Rabbi habli minas solihin, minas tajirin, minas jamilin. Enggak ada. Tambahan <laughs> sendiri itu semua ya. Sudah minta anak yang soleh. Masalah bentuk mah tergantung antum gitu loh. Nah. Karena ada rumor di masyarakat katanya kalau orang hamil supaya anaknya cakep suruh baca surat Yusuf. Saya bilang udah ini jaka semung makan bubur nggak nyambung bro. Iya, iya, iya. ini orang suka nggak nyambung orang hamil suruh baca surat Yusuf anaknya ganteng. Kalau ganteng atau cantik tergantung silangannya. Sekarang kalau betul itu anak lahir ganteng, orang tuanya pas-pasan, orang curiga anak siapa ini. Suka melenceng ya. Sudah nggak nyambung sudah ya. Kita minta sama Allah saja sudah ya. Sudah, sudah, sudah. Bukan begitu. Yang kita minta cuma Rabbi Habli minat salihin. Kita minta anak yang soleh. Anak yang soleh, anak yang kurota ayun. Anak yang enak dipandang mata. Nah rumah tangga bisakah rumah tangga kita ini memicu kita untuk menjadi orang yang mencetak mereka jadi soleh? Karena tak terasa dalam kitabnya uh, mencetak generasi Robani, Abu Isan Al Asari, ya, sahabat kami dan Umu Isan itu membuat sebuah uh, buku yang sering saya kaji di Jakarta di Masjid Al Azhar, di YouTube pun banyak yang bisa lihat, ya. Iya, di situ dijelaskan bahwa terkadang ada kesyirikan yang tidak terasa kita mendidik anak untuk berbuat syirik dan kita nggak tahu kalau itu cikal bakal kesyirikan. Contoh, yakni kita biasa kalau ngomel sama anak sambil berdiri mempertontonkan kekuatan kita dan kebesaran kita. Ini sebuah kesalahan. Kita teluk pinggang berkaca, pinggang berdiri, anak kecil kita ngomong, Dengerin ya, dengerin Abi ngomong. Kamu harusnya, anak itu kan melihat kita, wih Abi gede banget. eh, <laughs> itu akhirnya anak terbiasa takut sama yang gede loh. Kita salah mendidik anak takut sama yang gede. Ah, ya, nggak berasa tuh. Makanya di Quran banyak cara-cara pendidikan. Salah satunya pendidikan Nabi Allah Ibrahim kepada Ismail alaihissalam. Ya, ketika beliau mengabarkan tentang ingin menyembelih dia kan ah. ya bunayya inni ara manam anni azbahuka fanzur madza tara ya bunayya kalimatnya ya bunayya bukan ya ibni lebih lembut lagi karena bahasa Arab ini tingkat kelembutannya berbeda ya bunayya artinya wahai anak yang sedang kubentuk ini aro fil manam anni adrahuka. Kalimatnya arafil manam mimpi. Mimpi dua di Islam. Yang pertama ru'yatul manam, yang kedua yakni uh, halumah. Mimpi itu dua, halumah dan ru'yatul manam. Haluma artinya kembang tidur, itu standar kita deh. Tapi kalau ru'yatul manam, yakni mimpinya para nabi dan rasul melihat dalam keadaan tidur. Makanya ketika Ibrahim berkata ini arofil manam ini mengabarkan bahwa sesungguhnya aku ini adalah nabi. Karena arofil manam yang lain nggak bisa kecuali nabi dan rasul yang melihat dalam keadaan tidur. Anaknya kenal orang tuanya. Walaupun mungkin jarang ketemu, tapi anak tahu sekali kualitas pertemuan. Kan kita tahu Ismail ditinggal kan? Eh, ketika sudah besar baru bertemu sama ayahnya lagi. Ketika baru ketemu diperintahkan menyembelih berat betul hidup. Ya? Dia katakan ini arafil manam anni azbahuka. Aku melihat dalam keadaan tidur, aku menyembelih kamu. Karena anak tahu kelas orang tua dia mengatakan eh, ketika Ibrahim mengatakan fangzur mada tara arafil manam melihat fangzur perintah nazara ro'a nazara sama melihat cuma fungsinya berbeda coba Arofil manam pangzur mada Lihat Lihat ayahmu Madataro. Apa yang kau simpulkan Ini disimpulkan bahwa Ada dialog interaktif Mata ini jendela hati Kalau kita ngomong sama anak Tolong jangan teriak-teriak Anak belum kelihatan Ahmad Fatimah mana? Mau warung. Belum tuh. Harusnya kita samperin dulu. mana saya Mana Fatimah? Dia tahu bobot ayahnya butuh. Ada apa, Bi? Ya Allah, tolong dong ambilkan Abi. Ah, kelihatan ekspresinya. Anak lebih suka. Nah, kalau terbiasa nggak bertatapan, kita mendidik sesuatu yang salah. Apalagi kita main ngomel saja tanpa tahu sabar. Ini hal-hal yang yang sebenarnya simpel. Karena kan anak itu kan bak kertas putih yang terwarnai. Ya Allah ya Karim, antum antum kalau anak minta antum lempar, Pak Abi minta ini nih. Kita supran bi. Eh. Besok antum tanya, eh, Abi minta nih, eh, tolong ambil dong, ini. Bisa mirip gitu loh. Oh, anak duplikator Ya, betul-betul anak tuh gimana tiruannya. Ya, ah, ah. Jadi nggak main-main, makanya kudu dewasa dulu. Manis tatua mingkumul ba'ah itu bukan hanya jual belinya. Lebih dari itu bisa mencontohkan tidak gitu ya. Karena nanti ada kaitannya al umum madrasatul ula kan, ibu sekolah yang utama. Ya kalau ibu sekolah, bapak apa kepala sekolah. Jangan cuma nyalain kan umum madrasah mah. Mamanya yang salah ya. Gak apa yang nyuruh tadi kan. Anak nonton udah berantem juga. <laughs> ya, tolong buatlah cikal bakal kesolehan. Sehingga rumah tangga yang baik itu rumah tangga yang betul-betul mencetak kader soleh, soleha dalam rumah itu. Dia tahu sekali bahwa orang tuanya ini makin hari makin lemah bukan makin kuat. Yang menjadi sebuah media yang indah bahwa ketika orang tuanya mau berangkat seger, di pagi hari ya. Assalamualaikum semua. Doain Nabi ya. Ibu insya Allah bi. Pulang pun dalam badan letih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ada respon gitu loh. Terbiasa anak melihat ya Allah tadi seger sekarang lemas masya Allah. Uh, ibu juga melihatkan cintanya kepada pasangannya ketika apa pasangannya pergi hati-hati ya, ya. ya. sholat jangan lupa dulukan ibadah kepada Allah. Amin pulang juga ya Allah alhamdulillah abibalik ya sudah berhasil apa kalau begitu ya kan yang terjadi tidak ya kadang-kadang abi mau berangkat ibu apa oh di pagi juga ya Allah pas sore si abi pulang ya dia balik lagi siapa mah no no ini gimana masa kita mau ada warahmah kalau udah begitu ya ah. Tolong jangan menjadi penyebab anak nggak berbuat soleh. Harus menjadi penyebab anak berbuat soleh. Ya mungkin oh, ayahnya ngomel-ngomel lah ini itu ini itu. Anak lihat bagaimana ekspresi mama ketika dibentak-bentak mama diem aja. Mama kenapa sih? Abi ini capek. Kan Rasul ajarkan gitu kan? Ketika uh, Rasul di rumah Aisyah, nggak lama Sauda bawa semangkok semangkok sup kan? Dikasih ke Rasul, Aisyah menampar itu apa mangkoknya. Ginting itu. Umar Abu Bakar melongok ngeliat gini. Kata Rasul, gharat umat. <laughs> Ibu yang cemburu. Gitu. <laughs> Jadi berusaha menjelaskan gitu loh, nggak panik karena memang yang salah siapa? Sudah datang ke rumah Aisyah gitu kan, cuma Rasul di tengah-tengah. Ya ini kan satu bentuk penetralisiran keadaan gitu loh. Jadi bukan malah ibu mengajak anak untuk komplain sama bapak. Kenapa sih mah adikku pernah marah sama mama, mama udah capek. Ya itulah abimu nak. Uh. Mari gandeng tangan mama nak. Kita ke depan pagar rumah. Turunkan abi, abi jauh. Ah, abi di Jangan. Ya, Jadi inilah kenyataan nak ya Abi ini manusia. Ya, tapi demi Allah nak ya. Kalau nggak ada dia rumah tangga ini nggak mungkin bisa ngebul dapurnya. Nak. Siapapun dia, Allah titipkan kemuliaan kita melalui dia. Ah, terus disupport gitu loh. Betul-betul pakaian ini yang dikatakan hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Kamu untuk pakaian, pakaian untuknya. Kalau dia sudah jadi pakaian untuk kamu, kamu jadi pakaian untuk dia. Rasa maklum lebih banyak gitu loh. Jadi paham sekali penyebab-penyebab kesolehan. Karena Allah telah berjanji kepada orang-orang yang soleh dalam Al-Quran di surat Al-Nur ayat 55 Allah berfirman Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amnan ya'budunani la yusyriku bi syai'an wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun ya. di muka ayat dikatakan bahwa wa'adallah Allah berjanji wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat. Allah berjanji buat kalian yang beriman dan beramal saleh. Salihatnya banyak ya, as-salihat jamak. La yastaklifannahum fil ard, Allah akan berikan uh, kekuasaan di bumi. Allah akan berikan kekuasaan dalam rumah tanggamu, dalam masyarakatmu kalau iman dan amal soleh sudah menjadi sebuah hal yang indah, rutinitas dia lakukan, iya, akan tampak di mana seorang laki-laki itu betul-betul menjadi sebuah nah, apa nahkoda dalam bahtera yang sedang mengarungi lautan samudra kehidupan. Ya, bukan malah menjadi orang yang labil, ya menjadi orang yang nggak ngerti, lalu menyalahkan orang lain untuk sebuah hal yang memang dia yang salah. Aduh, masya Allah ya jamaah yang Allah muliakan janji Allah la lahum fil ard janji lain dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 97 Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kata Allah di An-Nahl ayat 97 ini man amila salihan Barang siapa yang beramal soleh Kalau antum perhatikan ayatnya Man amila solihan Solihannya itu nggak pakai alif lam Ada kata tainnya itu menjelaskan bahwa Amal soleh apa aja Anak perempuan, anak laki amal solehnya beda-beda Man amila solihan Min zakarin au unsah Laki atau perempuan pun nggak pakai alif lam Kecil, sedang, gede, terserah karena nanti kan anak ada fase-fasenya kan. Ah, ah, anak ada fase-fasenya. Ya, kita suka tekankan masalah fase-fase ini. Ya, kadang-kadang kita kalau melihat anak kecil tuh ya Allah, eh, saat dia balita, dunia balita tuh beda, beda. Nanti udah kejadian dikit, dunia ABG itu ya. ABG ah, 9 tahun sampai 13 tahun tuh ABG ya. Nanti udah ABG masuk pasca dewasa ya sampai 17 sampai dia 25 udah mulai beda nanti kesananya lagi 30 sampai 40 berbeda 40 terus berbeda itulah pas antum perhatiin nah, kalau nggak percaya antum perhatiin nah, kalau antum betul-betul mencintai rumah antum tahu sekali proses perubahan tersebut ya anak kalau balita itu kalau yang diomongin itu semua punya dia apalagi dikait sama orang tuanya ini punya aku, ini punya aku, ini punya aku, jangan ini punya aku, udah serba pelit ya. Adiknya diambil, ini punya aku. Anak balita begitu. Gedean dikit dia mulai mulai mengekspresikan yang dia punya dengan gaya dia. Oh, oh gue jadi sama orang tua gue begini begini begini. Oh, oh, oh. gitu susah ngomong anak abg itu ngomongnya. Biasalah baju kalau nggak merek ini, sepatu kalau nggak merek ini nggak nggak berlaku tuh buat ABG. Gitu ya oh udah. ABG itu kapan sih saat ya ke anak-anak balik. Ketika sudah mulai tumbuh dewasa ya, anak laki mulai kumis, mulai numbuh tuh, mulai pecah, eh, uh, gudu mulai pecah tuh suara biasanya, nah, mulai tampak. Sampai fase dewasa ya, mulai masa apa remaja gitu ya, 17 sampai 25 tuh mulai kelihatannya yang diomongin kerja apa uh, sekolah biasanya tuh eh, kuliah di mana ya bingung aduh ya ya mendingan di sini sini sini sini oh iya deh oke di sana deh oh ngomongnya kuliah pelajaran dua lima kesana kita ngomong kerjaan ngomong rumah tangga biasanya aduh bingung mau nikah belum ada kerjaan gitu itu pas dua lima sampai tiga puluhan lebih tuh udah mulai masuk tiga puluh lima sampai empat puluh mulai kita ngomong masa depan kita mulai bicara Eh, kayaknya kalau kita buka cabang nih usaha bagus nih. Soalnya gini gini gini gini. Terus untuk obrolan usia 40 tahun ke bawah. Nah kalau udah 40 sampai 50 biasanya ngomongin merek obat biasanya. Kayak antum perhatiin orang kalau 40 ke sana yang diomongin herbal Abu tuh soda bagus tuh. Ini daun manggis, kulit manggis bagus. Terus tak mulai diomongin. Itu iya, sampai umur 50-an lah begitu ya. 50 ke sono yang diomongin merek rumah sakit. Ya. Ada rumah sakit baru tuh, bagus bersih. Oh, 55 ke sono dokter baik-baik, dokter baik, gitu ya. Itu sudah fase. Fase itu akan terjadi. orang yang memperhatikan rumah tangga akan mengerti. Sampai anak tahu kalau orang tuanya sudah mulai ngomong merek obat, berarti sudah bukan anak kecil lagi ayah atau abi aku dengar kalau abi ngomong selamanya merek herbal mulu abi lagi kurang sehat anak udah ngerti itu. sense of belongingnya timbul gitu loh kepedulian sosialnya itu bangkit dengan sendirinya tanpa usah mengabarkan bapak sakit loh nak gak usah begitu anak tahu anak yang soleh mah ya Allah bapak sakit pak bapak enggak enggak enggak bapak sakit kelihatan kelihatan Anak tahu sekali. Kenapa? Karena pemerhati wajah orang tua. Makanya banyak sekali ulama yang mengatakan bahwa ada dua pemandangan indah yang paling indah di atas dunia yang bisa kita menangkapnya. Yang pertama memandang Ka'bah, yang kedua memandang wajah orang tua kita sendiri. Bercerita di wajah orang tua bercerita sendiri. Ya, kadang-kadang kita nggak paham. Ibu, ibu ke suami, ya coba deh. Sekali-kali makanya kalau apa kesal sama suami saya suka bilang kayak kita kesal sama anak ya kesal sama anak ini anak ya Allah dan anak saya lo masya Allah kan namanya si Islam itu perbuatannya saat setan jahanam tat betul betul masya Allah saya namain dia bagus tapi tingkah laku dia masya Allah gitu ya ya namanya anak yarta wayang namanya anak memang yarta wayang ya Ya cucu Nabi aja Nabi lagi sujud jadi kuda-kudaan, betul ya? Nggak ada masalah namanya anak nggak ada dosa, betul ya? ya. Bahkan saya juga sudah ngalamin punya anak yang masya Allah ya anak balita selagi khutbah Jumat di yayasan dia naik ke atas pundak saya baru ngalamin dia khutbah gendong anak masya ya. Tapi ya anak nggak disalahkan, anak tidak disalahkan. Ya nggak bisa kita menyalahkan anak tidak. Cuma sekali-kali gini, Anda kalau pegel sama anak Anda, di rumah tangga Anda, lihat dia lagi tidur juga ya Ya Allah, kita kalau melihat anak tidur itu kesian. Ya, ya. Ya Allah, kita pegang jarinya tuh kan, kita anak-anak kan goblok kalau dia tidur susah bangun dia. Pegang ya Allah, mungkinnya ini jari juga Kita lihat tuh mukanya tuh ya Allah, ya kulitnya lembut tanpa pelembab. Betul, ya rambutnya lu dekat gitu ya masya Allah anak hati kita ngomong aduh ya orang yang kalau melek gak ada yang nyanggup nih gitu, gitu. kalau lagi gitu lemah itu anak ya kita jatuh cinta loh melihat anak lagi tidur coba ada sekali-kali makanya ada ada hadis yang mengajarkan kita doain anak lagi tidur ada gak apa enggak doa anak lagi tidur Uizukuma bi kalimatillahi tamati min kulli syaitanir rajim wa min hamati wa min ayyin lama. Antum jangan jangan doa ini. Bawa-bawa dulu buku doa dan wirid nggak baca salah. Doakan. Nabi saja mendoakan Hasan dan Husain kok cucunya. Apalagi anak kita yang nggak direkomendit betul? Ah, doain. Ini malah anak dipajang di, di DP, BB, di WhatsApp. Jangan, kena ain nanti loh anak orang dipajang biar orang tahu di semaisan gitu ya. Hmm. Kata orang, wih ini anak cakep amat, sakit loh lain. Mana kita tahu kan, akhirnya dia sakit nanti siapa yang mau nyembuhin? Sementara menyembuhkan air itu kan bekas wudhu orang yang punya air kan. Siapa kita nggak tahu. Sudah, sudah, sudah. Kebiasaan menempel gambar anak itu jauhin, jauhin. Itu nggak baik. Udah nanti anak kita akan seperti buah yang kalau sudah ranum jatuh dengan sendirinya. Jangan khawatir sudah. Jangan dipaksa matang karbitan. Sudah, sudah, sudah. Jangan, jangan. Doakan anak-anak kita. Ibu juga sama kalau pegel sama bapak, bapak pegel sama ibu. Coba dah melihat lihatan kalau lagi tidur. Coba dah. Iya, emang betul ya. Uh Bukan karena gini ada ada hadis yang nyaris sudah nggak dipakai sekarang kata Rasulullah kalau kamu bangun malam kamu tahajud berwudu kemudian cipratkan bekas wudumu di pasangannya. Hmm. Jadi cipratkan bekas buat di pasangan pasangannya. Tapi ngomong dulu kalau bisa jangan main kepret aja gitu kan ntar malam saya mungkin mau bangun tahajud. Jadi kalau saya kepret jangan marah gitu. Kalau nggak ngomong main kepret aja kan lain cerita. Ustaz Subhan yang nyuruh <laughs> gitu. Ah, bisa nanti orang kan. Ya coba dah sekali-kali Pak. Bapak kalau pegel sama ibu, kan kita ada pegelnya ya. Uh. Ya Allah Ustaz, saya punya pasangan Ya Allah Ustaz, ujian saya kayak di dunia cuma saya doang Ustaz yang seberat ini Ustaz. Oh, nggak ada lagi yang kayak saya datang berarti limited edition betul kenapa istri saya istri saya ya Allah taat aduh kalau depan saya iya iya iya nusat tapi nggak ada saya tahu udah kemana iya hanya nggak pakai titik jadi matobi jadi ya iya, jadi panjang gitu. aduh Ustaz ujian ah Nabi Lot juga diuji sama bininya Nabi Aib juga sama. Udahlah ujian itu pernah ada. Tapi lihatlah cara mereka menghadapi ujian. Ya. Makanya coba sekali-kali Pak melihat lah Pak. Lihat kalau istri lagi tidur coba lihat. Ya. Ya, lihat dari atas kepala kita lihat sampai ujung kaki ya Allah, masya Allah. Subhanallah, ini orang kalau melek ini uh, galaknya manusia. Tapi kalau nggak ada dia ini yang mau neriskain baju ya siapa? <laughs> yang mau nerima saya apa adanya cuma dia betul. Aduh, saya nyisir tiap hari nggak yang nengok, cuma dia doang yang mau nengok gitu kan. <laughs> Ya kita bisa bersyukur loh kalau sudah begitu. Ibu juga sama, boleh bu. Ibu pegang sama bapak, lihat dia lagi tidur bu. Lihat, iya. lihat ujian saya dari suami kan suami ya Allah saya galaknya manusia kan aduh dulu mau nggak ada galak-galak kita sekarang galaknya orang saya begini salah begitu salah kudu nurut apa kadang nanti suatu petir sendiri terus saya mau ngapain nih Allah begini salah begitu salah gitu ya aduh ya Allah kayak di dunia cuma saya doang ibu mirip sama bapak limited edition saya bilang urutnya berasa ujian cuma ibu doang yang punya Dulu pernah ada, pernah ada orang yang diuji dengan suaminya dan suaminya sangat-sangat kejam sekali. Itu namanya Asia, betul? Istrinya Firaun. Jadi ibu bandingkan saja bapak sama Firaun galakan mana gitu loh. Kalau belum selevel Firaun masih kecil ujian itu betul. Hah? Coba lihat kalau bapak tidur ya. Lihat dari palanya sampai kakinya lihat bapak. Subhanallah ini pojokan mana ini orang bagus nggak ada bagus <laughs> kalau boleh jujur gitu ya. tapi ya Allah ini memang sparring partner hidup ini kalau nggak ada dia nggak ada yang indah ini ya karena cuma dia yang bisa dimaki-maki yang lain yang bisa Ya kalau kita mau jujur loh ya, itu rumah tangga betul-betul cikal bakal datangnya kesolehan. Kita lah, sehingga kejujuran tampak. Bukankah antum tahu uh, power of love? Empat kekuatan cinta dalam Islam kata Ibnu Qayyim karena nggak ada terjemahan lain power of love ya. Beliau saja mengatakan empat kekuatan cinta. Bagaimana kita bisa mengatakan cinta pada pasangan kita? Kalau kita nggak melandasi empat landasan. Yang pertama ilmu, yang kedua yakin, yang ketiga ikhlas, yang keempat jujur. Baru bicara mahabbah, cinta. Jadi buat anak-anak muda yang sedang falling in love, tolong jangan love is blind gitu loh. Jangan cinta buta. Karena Islam gak pernah mengenal cinta yang buta. Cinta itu beralasan. Ilmu, yakin, ikhlas, jujur itu kekuatan cinta. Kamu mencintai dia? Iya saya mencintai dia Pak. Kenapa kamu mencintai dia? Ya karena saya kenal dia. Ini lah ya. Bagaimana Anda bisa kenal dia? Saya tahu keluarganya. Saya tahu babat bibit bebek bobotnya. Saya ngerti dia, saya paham dia lah. Saya yakin dia adalah pasangan saya. Maka saya ikhlas dalam melayani dia, jujur dalam menyampaikan sebuah hal, cinta sejati. Tapi kalau anak sekarang kan gampang falling in love. Kucel tuh muka kusut aja. Ente kenapa? Tahu tak? Eh, kenapa? Lagi falling in love, tak? Oh, Amat siapa? Wallahu alam. Ini calling in love sama si wallahu alam. Binnya siapa nih wallahu alam gitu. Orang bisa mengatakan jatuh cinta sama yang nggak jelas. Aneh kan? Bagaimana kau bisa cinta dengan sesuatu yang tak kau mengerti? Ya nggak bisa. Ya, cinta timbul dengan waktu cinta itu buah. Rumah tangga yang bertabur cinta karena memetik buah kemuliaan. Cinta kepada anak alasannya kuat. Cinta kepada pasangan alasannya kuat. Iya, buah yang kita petik. Iya. Buah yang kita petik. Kita orang yang merasakan kenikmatan. Sampai kalau perlu hidup ini seperti pepatah kuno yang mengatakan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Jadi harus capek dulu supaya sampai ke tepian kan. Ada istilah lain apa? Ringan sama dijinjing berat bawa masing-masing <laughs> ya jadi kita harus tahu tuh sehingga kita paham memetiknya tuh jelas mulia sekali kemudian yang ketiga rumah tangga yang dijadikan sebagai tempat mencetak generasi rohani atau rumah tanggaku surgaku di yang ketiga ini dikatakan bisakah rumah tangga kita ini menjadi tempat yang bisa menimbulkan rasa syukur akan segala nikmat. Ya. Kita membuat suasana rumah tangga yang uh, apa mudah sekali untuk yang mengisi atau penghuninya ini bersyukur. Wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la'azidannakum wa in kafartum inna azabi lasyadid. Kita biasakan anak-anak ini untuk dewasa nanti akur satu sama lain. Tapi kalau nggak dibiasakan akur nggak bisa. Ya orang tua yang berilmu tahu bagaimana membuat saudara ini akur. Dari kecil biasakan saling memberi tahadu, tahaman. Boleh loh kita mencetak anak-anak kita ini untuk apa uh, nyelengin sisa uang jajan wajibin pokoknya saya kasih 5000 sehari misalkan 1000 rupiah celengin nggak boleh dihabisin semua nanti dua bulan sekali tembok datu celengan adik belanja kakak belanja masing-masing saling memberi hadiah perlu saling membiasakan memberi hadiah Adik cium tangan kakak, kakak peluk adik biasain. Enggak jadi bid'ah, cium tangan tuh enggak musolihin kok kebiasaan orang soleh. Ini banyak di kita ini sengaja enggak mau mencium tangan. Alasannya itu kan uh, bid'ah. Tapi kadang-kadang saya kalau ketemu sama ahlul bid'ah itu lebih seru loh ketimbang ketemu sama ikhwan loh. Kok ahlul bid'ah? Allah, ya Allah, kifah. Masya Allah itu seru. Gue teman, eh. Nggak ada anget-angetnya gitu loh. Nggak apa-apa kita cium tangan yang lebih tua boleh. Para masai juga dicium. Saya duduk di majelis Syekh Abdul Razak rutin tiap bulan. Saya Sa'aru Haili, Syekh Ibrahim dan lain sebagainya. Rutin saya melihat guru-guru mereka, eh, buat mereka mencium tangan yang mencium pundak, mencium keningnya. Mati muskilah. Itu bukan sunnah, itu cuma sesuatu yang sifatnya mubah saja. Kalau jadi sunnah ya bid'ah nggak boleh. Kulu bid'ah ada, wa kulu dalalatin bid'ah. Tapi ihtiram boleh. Memeluk sahabat kita betul-betul dari hati ya. Jadi jangan dibuat-buat. Natural lah dalam hidup itu indah sekali. Allah dibilang Rasulullah bilang apa adanya sudah ya. Jangan direkayasa gitu loh. Apa adanya sudah. Kita kalau ketemu sama orang tua tuh memang senang. Assalamualaikum, mama oh, baik, ya Allah. Betul ya Maya? ya? Ulama bilang tidak ada keindahan lebih keindahan wajahmu Mas Subhanallah. Betul dari hati. Bertemu sama ayah juga betul Subhanallah ya Allah ya. Dulu kita kurang dekat ayah, tapi setelah saya menjadi ayah saya tahu sekali betapa berharganya engkau untuk ayah. Boleh ekspresikan gitu loh. Ya, Jangan cuma mempertontonkan panorama yang terkadang mengecewakan dia karena jujur, jujur, jujur. lah kita bahas bab orang tua ibu ibumu dan sebagainya. Demi Allah, ini kadang-kadang orang tua kan makin hari makin kayak anak kecil. Kita gandeng tangan istri kita, berbangga di hadapan mama kita. Mama, kita bisa jalan-jalan, mah. Biar kelihatan akur gitu ya. Kita jalan orang tua terlihat tangannya sendiri, ya Allah Udah berapa lama tangan ini nggak dipegang sama tangan anak saya? Orang lain digandeng, ibunya nggak pernah digandeng. Beda loh soknya loh. Kita menghormati orang tua yang baru kita kenal. Gimana Pak? Baik Pak ya? Siapa? Ya Allah. Orang tua yang samping kita. Ya Allah. Seandainya muka manis itu untukku ya Allah. Sudah berapa lama kita nggak bermuka manis untuk dia? Coba bermuasabah diri. Kita nggak membuat mereka bersyukur pernah punya kita. Sementara ada ayat ada doa tentang orang yang berusia 40. Falamma balagha asudda wa balagha arba'ina sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala salihan tardahu wa aslihi fi dhurriyyati in tubtu ilayk. Ada doa yang menggiring kita untuk mensyukuri nikmat bersyukur atas nikmat yang kau berikan padaku. Kan orang tua berhak baca ini, betul? Aku bersyukur kepadamu, kata si ayah. Atas nikmat yang kau berikan padaku, ya Allah. Kau titipkan anak-anak seperti mereka, ya Allah. Anak-anak yang tahu bahwa orang tuanya ini makin hari makin lemah, bukan makin kuat. Ah, tingkah laku kita membuat mereka bersyukur. Dengan seribu cerita masa lalu kita lah ya. Nah, karena kan orang tua kalau dijatuhin itu kan, Alhamdulillahirrabbilalamin Seneng ya ah, Kita punya tradisi di, Indonesia ini Hak min tujuh, hak plus tujuh lah ya, Pulang kampung nah, Atau jangan bilang pulang kampung itu bid'ah dulu ya Kalau wajib jadi bid'ah ya. Tapi kalau memang antum tersetting oleh keadaan negeri yang memang long weekend yang min 7 plus 7, mati muskilah. Ambil pelajarannya lihat orang tua kalau ketemu anak-anaknya kalau lebaran itu kan. Ah, Ya bukan berarti kita nggak boleh cium tangan orang tua peluk. Yang penting doanya cium tangannya, peluk dia. Wah, takubbalallah mina wa takut Takubbalallah mina wa minkum. Boleh. Allah. Orang tua, ya Allah anak pertama masuk tuh. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, ya Allah, Masya Allah, Hmm, kalau ingat kamu dulu kecil nak Masya Allah nak Pot kembang empat Telur tiap hari sekilo Kulkas rusak ya Allah Cuma kamu jadi orang ya Alhamdulillah Yang kedua lagi datang Assalamualaikum mah Ya Allah ya Allah ya Allah yang kedua datang, uh, kalau ingat kamu dulu, nak ya Allah di perut mama tuh sebelas bulan bunting kepuk gitu. Susah kamu nih Masya Allah ya. Aduh, empat 14 kelapa hijau mama minum buat ngeluarin kamu doang gitu ya. <laughs> ya, jujur mencetak orang tua untuk bisa bersyukur berjumpa dengan kita. Maka saya sering pakai bahasa, jadilah orang yang kalau orang bertemu dengan kita tuh bersyukur, bertasbih. Anda sukses jadi anak kalau memang bikin orang tua bertasbih sukses. Anda berhasil menjadi orang tua yang kalau bertemu sama anak, anak bertasbih. Anda berhasil menjadi sahabat yang kalau sahabat bertemu dengan Anda di rumah Anda dimanapun, dia bertasbih. Berhasil tuh. Kita pulang kerja, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Subhanallah, Buya pulang. Uh, Berhasil tuh. Subhanallah, Abi balik, kata si ibu. Ah, suami berhasil dah. Subhanallah, mama balik. Ya Allah, senang banget sih ngeliat mama berhasil itu. Ketemu teman, Subhanallah, udah lama kita nggak ketemu berhasil ya. Hindari jadi orang kalau orang ketemu kita beristighfar. Hindari. Astagfirullah dia datang ya Allah. itu antum gagal berarti <laughs> ya orang datang kita oh bismillah lebih nggak berhasil lebih nggak berhasil kalau dia sampai bilang ukhruj ya Allah an anuka bila anatillah rugi anda perlu begitu <laughs> ya orang yang betul-betul membuat cikal bakal kemuliaan rumah tangga yang mulia rumah tangga yang bisa mencetak rasa syukur yang banyak atas semua nikmat mungkin dia orang yang miskin rumah tangga yang miskin tapi demi Allah rumah tangga yang miskin ini bukan berarti lantas mencetak mereka bu mereka jadi orang yang tidak baik tidak ya menjadi orang yang betul-betul bersabar karena hidup ini bukan masalah kaya atau miskin lain in syakartum la aku untuk orang kaya tapi kan miskin Allah maaf sendiri menjadi orang yang bersabar bagaimana membuat rumah tangga yang seperti itu nah kalau bisa Allah akan ciptakan kemuliaan yang baik dalam hidup kita insya Allah nah, sepintas inilah jamaah ya sehingga banyak sekali kiat-kiat untuk menjadikan rumah tangga ini menjadi rumah tangga yang baik. Masya Allah ya. Jamaah yang Allah muliakan, kita berharap kepada Allah agar Allah menjadikan tiga hal yang kita bahas tadi dari dua belas hal yang mungkin yang tak terbahas semua menjadikan rumah tangga kita ini seperti yang kita harapkan sebagaimana doa masyarakat yang kita undang ketika uh, apa pernikahan terjalin antara kita dengan pasangan kita barakallahu barakallahu wabaraka alaik wa jama'a bainakuma fi khairin betul-betul rumah tangga yang bertabur dengan keberkahan. Ingat, keberkahan tidak mungkin datang sesuai dengan cara yang baik. Hal jazau ihsanilal bukan balasan kebaikan datang dengan cara yang baik. Allahu a'lam Ya jamaah yang Allah muliakan ini di hadapan saya sudah numpuk pertanyaan yang mungkin apa banyak yang mungkin perlu dibahas. Kita akan coba eh, sambung bahasan melalui tanya jawab ini. Insya Allah mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam Assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kewajiban utama siapa? Ayah atau ibu? Ya orang suka mengaitkan pendidikan ini disandarkan sama satu dua orang dalam rumah tangga. Padahal rumah tangga itu kan teamwork. Adanya kerjasama antara ayah, ibu, dan anak. Untuk membentuk rumah tangga yang dikatakan surga tadi. Ya tentu yang pertama pendidikan itu adalah hak ayah untuk mendidik istri sebagai madrasah. Suami yang baik, suami yang tahu sekali bahwa istrinya itu merupakan pakaian untuknya. Ima dia memilih wanita yang memang berilmu atau wanita yang memang senang menuntut ilmu. Karena kalau kita cari wanita yang berilmu langka. Tapi kalau kita cari wanita yang memang betul-betul menyukai menuntut ilmu, ah ini baik. Ya, kesempurnaannya itu butuh waktu. Laki yang paham kemuliaan akan tahu ini. Sehingga dia tidak mungkin melarang istrinya untuk belajar ikut kajian di mana-mana. Selama memang yang dikaji adalah sebuah kebaikan, sebuah kemuliaan. Ya, kemudian uh, setelah si istri ini berilmu, bukan menjadi bumerang untuk suaminya. Karena fitrah seorang wanita itu pakaian untuk suaminya. Justru buktikan cintamu ketika kau melihat kekurangan pada pasanganmu. Itu yang paling baik. Ya, Jangan justru ketika melihat pasangan memiliki kekurangan kita malah minta cerai, jangan. Ini salah kita mendidik juga sih. Kita nggak jujur bahwa kita orang yang punya kekurangan. Biasakan pasangan mengetahui bahwa kita orang yang kurang. Jangan pakai malu-malu untuk mengatakan bahwa kita ini orang yang kurang, gitu ya. Sehingga dia tahu bahwa memang dia berfungsi. Dia berkata, saat. Cuma saya yang tahu kekurangan dia, Ustaz. Berarti cuma Anda yang layak mencintai dia itu lebih baik. Gitu ya. Jangan sampai dia nggak terbiasa melihat kekurangan. Nah, kalau si istri sudah berilmu, maka dia bisa diamanatkan untuk menjadi madrasah. Bukan berarti madrasah lantas ilmunya si suami nggak tahu. Karena mungkin kalau ibu tiap hari, suami seminggu sekali, tahulah dalam waktu seminggu itu apa yang diperbuat. Sehingga nanti kalau seminggu ketemu sama anak-anaknya, tinggal dia tes saja. Minggu ini kamu apa yang kamu dapat dari mama kamu nak? Atau bisa apa? Bisa aja menyatu. Bukan nggak nggak apa? Bukan dia belakang nggak atau atau mungkin nggak tahu tidak. Jadi bahasanya bukan kewajiban utama siapa? Kewajiban utama semuanya. Ya, yang bapak, ya ibu, ya lingkungan, ya masyarakat setempat. Allah alam. Kita pengen punya rumah juga perlu tahu lingkungannya seperti apa kan? Nah, jangan cuma sekedar Eh, beli rumah murah tanah aja bukan lingkungannya ini anak-anak kita ini apa kain putih yang terwarnai nanti kalau terwarnai dengan yang nggak baik kan nggak bagus lagi uh, Assalamualaikum Ustaz tolong berikan tips tips untuk mendidik anak saya seorang ibu rumah tangga yang bersuami bukan imam yang baik waduh curhat Beliau tidak pernah mengajarkan ilmu agama kepada kami. Beliau pun tidak pernah melaksanakan sholat lima waktu. Jadi saya berjuang sendiri membentuk akhlak anak-anak. Tolong beri tips untuk mendidik anak agar menjadi soleh dan tidak meniru akhlak ayahnya. Ya, kalau tahu si ayah begini kenapa dipilih sih dari pertama gitu. Padahal kalau dia tahu hukum ya uh, apa orang laki yang tidak sholat lima waktu diingatkan tetap tidak sholat selama tiga kali ulama harus berfatwa itu hubungan suami istrinya itu cerai talak satu ya kalau dipaksakan dia berhubungan intim itu zina nggak main-main ya kalaupun si ayah ini meninggal dalam keadaan nggak sholat waris tidak sampai kepada anaknya jadinya kuat la yuwarisul kafir lil mu'min walal mu'min lil kafir Bahkan saya sholat Usaimin dalam pikirnya itu mengatakan Al-ahdu bainal organisasi wal kufur Tartu sholat. Beliau menerjemahkan hadis ini beda antara kita dengan kafir musyrik itu sholat. Faman tarokaha faqad kafara. Yang perlu diambil keputusan oleh seorang wanita ini yaitu untuk menuntut hulu cerai. Ya, mudah-mudahan sih dia berubah, kita doakan dia ya, biar dia berubah ya. Tapi kalau seandainya dia nggak berubah, nggak boleh diteruskan rumah tangga ini. Ibu bawel mendidik anak, tapi kalau anak melihat ayahnya nggak betul, jadi contoh nanti. Nah, apalagi anak, ya kan? ayah itu kan pahlawan, my dad is my hero, gitu kan ya pahlawan, simbol kehidupan anak. Nah kalau anaknya ini nggak bisa nggak punya simbol, ya simbol dalam hidupnya sebuah keburukan, ya setinggi apapun madrasahnya yang ditiru yang buruk, itu nggak diperbolehkan. Ya, eh, saya sarankan sekali untuk menja untuk mencari tempat majelis ilmu yang bisa mewarnai anak dengan sebuah kebaikan. Kan pernah kita dicontohkan sama siapa? Rumaisa binti Milhan itu, Umu Anas bin Malik. Ketika dia mau menikah, siapapun suaminya, dia tidak pengen anak ini terwarnai. Kenapa? Karena memang suaminya ini jadi nomor satu dalam hidupnya. Dia titipkan anaknya ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Uh, Imam Asyafi itu ibunya ya, 27 tahun dia tahu sekali bahwa dia cuma ber, uh, mengajarkan sampai hafal Quran dia letakkan di Imam Malik uh, untuk belajar dengan Imam Malik dan seterusnya. Ya ibu yang berilmu tahu bahwa anak ini memiliki fase dalam kehidupan. Nah, Allah alam. Ustaz mau bertanya tetapi di luar tema. Jika seorang istri berselingkuh tanpa sepengetahuan, dia hamil dengan selingkuhannya. Berjalan waktu dia menggugat cerai suami tanpa suami tahu kalau dia hamil. Suami menolak sang istri. Bagaimana hukum talaknya sah? Tidak dan masa idahnya saat dia melahirkan yang tiga bulan. Iya kalau si suaminya uh, uh, menolak sang istri. Uh, kalau suaminya ini memang mentalak, ya uh, orang yang hamil, orang yang hamil itu masa idahnya sampai dia melahirkan. Tapi anak yang dia kandung itu al lil firas tetap milik suami walaupun bukan benih dari si suami. Itu yang suami. Ya. Alwalad lil firas. Ya berkait dengan dosa urusan dia sama Allah nanti Ya suami ini akan terkena hukum dayus dan lain sebagainya banyak hukumnya di situ ya. Tapi si istri ini harus tahu uh, uh, ya kalau sampai dia berarti berpisah gitu ya dia Eh, boleh menikah setelah masa idah dia menikah ya. uh, seperti orang yang diperkosa hamil atau orang hamil luar nikah boleh menikah dengan orang yang bukan menghamili dia tetapi nggak boleh berhubungan intim karena nggak boleh bersatu lebih dari satu sperma dalam satu kandungan nah, nggak nah, boleh ya jadi kalau memang masa idahnya nanti ketika sudah melahirkan gitu ya. Nanti ada khilaf lagi kalau dia sudah menikah boleh menikah lagi gak? Hukum asal menikah baik ulama nggak menyalahkan, tapi menikah sekali cukup. Allahu alam disuruh ya. Jadi yang paling baik memang apa untuk dia menjaga sampai dengan selesai lahirannya. Wallahu a'lam disuruh Jaga itu istri kita wahai para suami ya. Ustaz, saya pernah ngobrol dengan teman tentang kaum Ya'juj dan Ma'juj. Apa yang dimaksud dengan Ya'juj dan Ma'juj? Apakah sekarang mereka sudah ada? Iya, ini sudah hikayat akhir zaman. Antum bisa uh, rujukan pada beberapa buku tentang ini semua. Ya, saya nggak bahas lah karena panjang bahasan ini ya. Nanti malah memancing dialog yang berpanjangan buat orang ini. Ya. Antum bisa rujukan ke beberapa kitab. Salah satunya uh, kitab uh, yang dikumpulkan oleh Syekh Albani dalam bentuk hadis-hadis tentang akhir zaman. Silahkan untuk baca itu. Tadi Ustadz bilang malaikat nggak mau masuk ke rumah kita kalau di rumah kita ada lukisan yang bernyawa, ada anjing. Bagaimana foto? Bagaimana dengan foto kita sendiri? Berarti nggak boleh dipajang, disimpan aja. Apa kita nggak boleh punya foto? Nah, ya foto itu bukan lukisan. Kalau lukisan mutlak ya dibuat untuk menyerupai. Kalau foto kan cuma kopi, ya kayak kopi paste gitu ya. Kita hanya mengambil kopi. Nah kalau foto babnya beda. Bisa wajib, bisa makruh, bisa haram. Wajib kalau pemerintah bilang foto buat KTP, buat SIM wajib hukumnya, paspor wajib. Ya. Atau untuk eh, data-data uh, tertentu yang menjadi sebuah syarat wajib. Bisa menjadi makruh kalau kita foto tanpa alasan, tanpa tujuan. Bisa menjadi haram kalau kita foto untuk ria. Ya, jadi kembali kepada niat. Makanya kalau foto itu lebih baik taruh di album. Ya. Khawatir kita majang foto tujuannya nggak ria. Tapi ketika orang puji kita kita jadi ria. Mungkin nggak? Mungkin. Ulama lebih ke sana. Karena kalau dibilang foto itu nggak boleh, antum terlalu ini apa pemahamannya salah sekali. Di sisi lain antum antum tidak tidak haramkan itu foto, tapi antum selfie mulu kan kemudian ya? Bismillah ini gitu kan. Yang para masyai pun berfoto, bukan tidak. Tidak menolak para untuk foto, cuma tujuannya apa? Kalau pada akhirnya menimbulkan mudarat. Karena dalam Islam ini kan darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Mencegah sesuatu yang buruk lebih dikedepankan ketimbang melakukan kewajibannya. Kalau foto bakal menimbulkan riak, sombong, nggak usah apalagi foto yang masa lalu kita gitu kan ya, aurat terbuka di ruang tamu jangan ngapain gak ada untungnya betekak, betekuk, gitu-gitu. Terus kalau udah begitu gitu. sudahlah, sudahlah, sudahlah ya. ya. Kalau antum memang merasa itu penting untuk menimbulkan kebaikan, taruh saja di album. Kalau enggak ya sudah, ya sudah. Ya, udah nggak bakal balik lah ke masa lalu kita ya. Allah alam. Ya, jadi uh, eh, silahkan saja tergantung niat. Lukisan jelas haram. Ya karena lukisan itu bisa dirubah-rubah. Ya kayak foto yang diedit gimana? atau tasabu ma'arasam. ma taswir. Ya kalau editannya sama dengan taswir. Yang apa apa apa apa lukisan rasul tadi ya. Ya asurah. Karena memang eh, itulah satu tujuan lukisan itu merubah yang tua jadi muda, yang muda jadi tua itu itu yang nggak diperbolehkan. Allah terus sebutkan apa hembuskan ruh nanti di akhirat dan dia akan untuk kapan prasambut untuk menghembuskannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah fiik Bagaimana apabila seorang wanita melakukan sholat syuruk di rumah? Ya tiga sol, tiga ibadah yang wajib di masjid dilakukannya walaupun hukumnya nggak wajib. Yang pertama itikaf. Yang kedua tahiyatul masjid, yang ketiga syuruk. Ya, syuruk ini apa di masjid. Jadi kalau di rumah nggak ada syuruk. Sebagaimana laki-laki yang sholat syuruk di masjid Karena ingin mendapatkan pahala haji umroh yang sempurna Gak bisa harus di masjid nah, Makanya beruntunglah orang yang rumahnya dekat masjid e, yaitu wanita tersebut sholat subuh kemudian zikir setelah sholat Ayuh ada ada Allah ya, syuruk itu wajib di dalam Nah, ini ketemu nih. Ini yang dikatakan bid'ah dolalah ini. Bahkan bisa jadi aliran sesat ini. Ya. Karena memiliki ciri khas ucapan salamnya beda. Aswer, Yang namanya kosor itu sholat, itu pun musafir. Enggak ada salam di kosor. Ini ini kebiasaan buruk ini. Ustaz bingung jawabnya as, jawabannya was. Gitu. Aliran baru bukan? Aliran baru Ustaz Bagaimana hukumnya istri menolak berhubungan karena alasan malas keramas pagi-pagi? Ya karena tadi asuhrwobnya begini sih ya. Jangan jangan langsung ke tujuan inti dalam kehidupannya. Ini mukodimanya sudah salah. Kalau saya boleh sarankan, tolonglah rapikan ini ya. Tidak ada lagi mengkosor salam tuh nggak ada. Nah. Ya mudah-mudahan dibalikan ketemu lagi ya. Walaupun cuma sekedar short message, jangan jangan. Assalamualaikum waalaikumsalam. Bagaimana hukum istri menolak berhubungan karena alasan malas keramas pagi-pagi? Ya nggak boleh. Apa itu istri rela kalau suami nyari pasangan lain gitu loh? cuma gara-gara dia nggak mau mandi pagi. Nah, tapi juga kadang-kadang si suami juga nggak yao gitu loh ya. Kalau si istrinya mungkin memang dalam keadaan bagaimana bagaimana, karena alasannya nggak nggak benih banget gitu ya. Tentu ada sabab lain yang membuat dia nggak suka. Ya apa ya? Uh, bukan sekedar gugur kewajiban, tetapi timbulkan dia bangga untuk menunaikan kewajiban itu penting sekali. Kayak kita tuntut istri untuk cantik wangi, kitanya apa nggak wangi wangi kan salah lagi nantinya. Kita nggak pernah dandan, kita nggak pernah rapi. Ketemu orang kita tampan, ketemu orang kita enak dipandang. Di rumah kita nggak pernah berdandan. Ya, kita yang salah. lah nanti kalau dia nggak suka jangan salahkan dia karena tadi kerusakan tampak karena ulah tangan kita sendiri. Allah. Tapi si istri ya harus tahu boleh dia bicara saya mau kalau kamu begini-gini boleh itu sebuah kebaikan boleh ada dialog rumah tangga buat terbuka Assalamualaikum Ustaz Anda sudah sering ikut pengajian Bali mengaji dengan mendatangkan banyak Ustaz yang berkualitas alim Tapi Anda merasa ahlak Anda masih belum baik Masih suka membantah suami Tidak sabar dan kurang bisa ikhlas Kira-kira apa yang salah? Allah alam Anda juga, Anda belum kenal siapa yang nulis ini tapi mungkin kalau umum bahasannya sih ya, kalau sudah dekat sama orang soleh, ikut Bali mengaji kan baik banget ya. Tapi kok ilmu kok nggak mengikat dirinya gitu ya, nggak mukoyat dalam hatinya. Tentu dia memiliki penghalang-penghalang datangnya ilmu. Karena sama dengan kemiripan yang dirasakan oleh Imam Syafi'i. Syakautu wakir wakir su'ahibzi, Fa'arsa Fa'arsadani ila tarkil ma'asi Fa'akhbarani bi'anala ilman nur wa nurullah la yuhdalil Imam Syafi'i dulu pernah mengeluh sama gurunya Syekh Waki tentang sulit menghafal. Kita tahu Imam Syafi'i, oh Imam jenius. Dia kalau numpuk kertas, dia kalau nulis itu ya, eh, nulis ayat di pecahan genting, tembikar itu, ditumpuk itu. A, B, sembo itu. Dibilang sama ibunya, wahai ibu jangan kau selisih tumpukan ini. Terselisihkan satu hafalanku. Karena Imam Syafi'i itu kalau baca apal, baca apal, baca apal, nangkep langsung. Dia bisa mengulang bacaan hadisnya Imam Malik tanpa salah satu harokah yang panjang sekali. Jenius lah Imam Syafi'i, jenius sekali ya. Iya, tapi dia pernah mengatakan surah hijri, aku susah hafal. Aku susah menghafal. Apa kata gurunya tarkul ma'asi? Tinggalkan maksiat. Apa sih yang Imam Syafi'i maksiatkan? Kalau level kita maksiat kan Masya Allah. Kalau Imam Syafi'i itu dikatakan bahwa beliau kalau baca ayat 100 hari ini. Besok cuma 90 itu maksiatnya. Ya, jadi apa yang membuat dia maksiat karena kurangnya kebaikan itu mengkritisi tentang apa kebaikan yang dia lakukan. Maka kita boleh mengkritisi diri kita. Ini jangan-jangan kita datang kembali mengaji, kita nggak memperhatikan niat kita. Atau jangan-jangan kita orang yang berseteru sama orang tua. Ya kita orang yang nggak akur sama suami, sama istri, sama anak. Sehingga jalannya kita ini untuk berjuang menuntut ilmu dengan hujatan, cacian, dan makian. Maka duduknya kita ini ilmu nggak ketangkep. Ya wajar. Wajar sekali. Sama sama orang yang sholat. Kan sholat tanha anil faksawal. Tapi kalau kita melihat dia sholat masjid harus kesang, dia ya, betul dia ya, kalau sholat sampai Allahu Akbar. Sama orang tua berantem. Allahu Akbar. Apa pasangan ribut mulu. Allahu Akbar. Ya Allah, sama tetangga nggak bisa bersosialisasi. At-tahiyat. Apa pas betul, Sama mertua nggak akur. <laughs> Coba mana bekas ibadahnya gitu loh. Kalau cuma sekedar gugur kewajiban, siapapun mampu. Tapi bobot ibadah itu yang kalau siapa uh, kita bawa Idul Fawaid Ibnu Qayyim yang beliau menjelaskan tentang hakikat dan syariat dalam kitab tersebut, beliau mengatakan bahwa bisakah ibadah yang kita lakukan ini menjadi perhiasan yang halal dalam hidup kita? Artinya, sholat ya perhiasan tanha adalah faksa wal muka. Orang yang sholat, orang yang hatinya lembut. Orang yang bersolawat, orang yang hatinya lembut. Orang yang bersedekah hatinya lembut. Bukan malah anarkis. Ribut sama pasangan, ribut sama keluarga. Keluar ngajak demo, mencaci maki pemerintah. Katanya ibadah ibadah kok nggak membuat si pelakunya lembut, kayaknya ada yang salah. Jangan-jangan talbis iblis. Ada kolaborasi kebaikan dengan perbuatan iblis syaitannya. Kita nggak perhatikan baju kita, kita nggak perhatikan wudhu kita, kita nggak perhatikan muamalah dan lain sebagainya, ya. Atau mungkin kadang-kadang apa kita kena sumpah serapah. Ya kan ada pengajian kalau saya kan Eh, berusaha mengingatkan. Di alhamdulillah anak-anak di sini masya Allah. Kalau di Jakarta kan banyak, banyak sekali kajian tuh yang terganggu sama anak-anak. Ya orang tua konsentrasi belajar anaknya nggak dilihat, ganggu yang lain. Orang yang lain uh, orang tua nggak tahu diri ya orang tua ya tenang mungkin nggak mungkin karena kita nggak tahu sumpah serapa orang ya jadi anaknya nggak salah orang tuanya salah kadang-kadang hal kayak begitu membuat Eh, eh, terganggunya hikmah ibadah yang kita lakukan. Allah. Ya coba coba kritisi keseharian dan ya. mudah-mudahan jadi baik insya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana kita tahu bahwa seseorang itu adalah jodoh kita atau bukan? Dan bagaimana agar kita tidak ragu dalam memilih pasangan hidup kita baik pilihan kita atau orang tua nantinya? Iya, kita nggak pernah tahu dia jodoh kita atau bukan, karena uh, apa kita disuruh berilmu sebelum beramal. Kalau jodoh diterjemahkan tautan bahtera cinta kita pada pasangan kita, tentu cinta timbul dengan empat sabab tadi. Ilmu, yakin, ikhlas, jujur, cinta. Lihatlah orang tua kita yang nggak pernah mengenal pacaran nggak pernah mengenal taruh seperti anak-anak sekarang taruh ya dijodohin tapi awet sampai mati gak berpisah gitu. Lihatlah anak sekarang yang kenalan di mana-mana umur pernikahan sebentar sekali seperti umur jagung. Ya kok bisa begitu Ustaz? Iya, karena orang salah memahami. Jodoh ini tidak ada kita minta sama Allah, jadi biar panjang jodoh, biar awet, Rafi wal bani dan enggak gitu, enggak ada tuh doa yang kayak begitu ya. Panjang pendeknya jodoh terserah Allah. Tapi kita tahu bahwa dengannya saya bisa berbuat sebuah kebaikan. Anda tahu ini ini penghafal Quran. E, kalau saya kan nggak bisa-bisa ngapal nih ya. Kali kalau saya nikah sama dia punya anak penghafal Quran, itu baik. Tentu dengan resiko, bukan cuma bayangin punya anak penghafal Quran, pasti banyak keributan. Kenapa? Suami kalah apalan sama bini, betul? Nah, pasti ada resikonya. Ya karena kan kadang-kadang orang suka bilang, Ustaz, saya pengen banget Ustaz nikah sama penghafal Quran, Ustaz. Kata si laki. Kata perempuan, saya pengen nikah sama orang-orang alim, Ustaz, ulama, syekh. Mudah-mudahan saya punya turunan yang baik dari mereka. Teorinya sih enak. Pas sudah nikah pada bengong aja. Kenapa nanti bengong? Berantem mulu, kan? Kenapa? saya ngaji salahin mulu sama dia. Iya ente kalau bisa ngaji, main dapat penghafal Quran, tajwid rapihin dulu, paling enggak lima juz baru ngelamar anak penghafal Quran. Ini modal kulhuwala maina atau ina gitu. Ya nggak bisa gitu ya. Atau si perempuan juga pengen nikah sama ulama, orang soleh. Enak kali kalau punya suami orang soleh membimbing saya menuju surga, bergandeng tangan masuk melalui babur royan. Eh, kalau ngayal bukan main daya. Pas sudah menikah bengong kenapa? Ya Allah tak capek tak. Saya harus bangun tahajud tak. Subuh harus selalu bangun tak. Ya Allah hafalan Quran setoran. Kalau tahu mendingan cari yang gaul dah. Ya memang manusia itu ada yang mencintai sesuatu yang dia tidak ketahui atau membenci sesuatu yang dia tidak ketahui. Sudah makanya istilah sekufu bahasa Imam Syafi'i itu penting pentingnya cari yang selevel. Nah, sama-sama penuntut ilmu itu indah deh. Nah, ya. Jangan paksakan yang nggak selevel. Kalau nggak selevel bahaya. Buah apel, buah kedong-dong, nggak level dong. <laughs> Jadi harus yang selevel lah ya. Jadi yang tahu kita nih memang sedang menuntut ilmu, kita sedang berubah. Jadi sama-sama berubah itu lebih indah loh. Ya ketimbang kita paksa dia untuk berubah sebenarnya kita tahu dia siapa dulunya. Kesian. Semua ada proses. Nggak bisa langsung kita membuat orang baik. Oh, Ustaz, saya ingin menanyakan tentang kebiasaan-kebiasaan yang kita tidak sengaja lakukan yang berakibat mengajarkan bibit-bibit kesedihan. Apa saja Ustaz? Banyak. Dari mulai lagi urusan kajian kalau begini. Ya. Banyak sekali. Pokoknya semua yang mengarah kepada sum'ah, kepada ria, ya, kepada hal-hal yang mendatangkan apa uh, ya kesyirikan dan tradisi percaya sama fenomena alam tadi yang sudah disampaikan atau kebiasaan membiarkan anak percaya sama horoskop bintang-bintang kelihatannya remeh padahal itu nggak main-main nggak ada hubungannya nasib sama horoskop nggak ada sudah ya apalagi ini rentan sekeliling kita nih seperti ini ya jadi be harus betul-betul baik hubungan anak sama orang tua untuk menjelaskan tentang hal-hal seperti itu. E, bagaimana hukum mengikuti program KB dalam Islam? Wallahu alam bisawab. Yang saya paham dari fatwa para ulama tentang KB ini selama memang diniatkan tidak untuk menghentikan e, kelahiran, enggak masalah. KB bisa haram kalau di stopnya kelahiran ini karena takut miskin itu nggak diperbolehkan khasyata imlak itu nggak boleh. Nah, ya. Nahnu narzukukum Tapi kalau KB diterjemahkan untuk menjadi pendukung ibadah semampu kita karena kita orang yang nggak mampu mendidik anak banyak, ada tahapannya boleh-boleh aja. Saya KB untuk sekedar mengatur jarak ya karena apa saya yakin saya hanya mampu mendidik anak pasca dua tahun sekali. Silakan, nggak ada masalah. Jadi boleh untuk mengatur anak boleh itu KB. Allah alam bismillah. Ustaz, mana lebih afdal kita mengutamakan sholat lahir 10 malam terakhir di Bali atau segera pulang kampung mengenang, menyenangkan orang tua karena di daerah asal tidak ada sholat lahir berjamaah syukur. Allah a'lam bishawab, akhi. Berbakti ke orang tua itu wajib. Ya, setinggi apapun nilai sunnah yang dijanjikan dalam Islam, tetap tidak akan pernah mengalahkan yang wajib. Ya jadi bukan berarti lantas Anda meremehkan Lailatul Qadar juga untuk dicari di masjid, bukan. Kalau bisa dari sekarang, ya ini tanya orang tua kita apa yang dia butuhkan. Cukupi dia, jangan tunggu dia menanya kita apa yang dia butuhkan. Kalau memang betul-betul dia sudah cukup dengan apa yang kita janjikan, katakan kepada dia, mah, bu, umi, atau apalah bahasa kita. Ya, mungkin saya nanti setelah terakhir pengen itikaf. Ya, kira-kira apa yang ibu butuhkan dari sekarang. Itu lebih baik. Sehingga Anda dapat dua hal. Jangan apa Anda paksakan etika orang tua terlantar, haram hukumnya. Ya. Allah ridha walidai. Ridhonya Allah ridho orang tua maksimal kan tanya orang tua, Udah berapa lama matanya panjang menanti anaknya? Ya. Udah berapa lama dia bertanya pada tetangganya tentang kapankah datang ini, kapankah datang itu. Coba tanya dia, tanya dia. Sekarang masa canggih kok, kita nggak usah bingung. Kita bisa telepon orang tua kita, kita bisa tanya dia. Mudah sekali, mudah sekali. Ya Allah, jangan sampai nanti al jaza bijinsil amal balasan tergantung perbuatan. Anak-anak kita pun akan menjadi orang yang kita tunggu di depan pintu karena memang dulu kita pernah berbuat seperti itu ke orang tua kita. Jangan. Tanya dia apa yang dia butuhkan sebuah kemuliaan insya Allah. Wallahu a'lam. Tip. Ah, uh, Insya Allah itu materi yang sudah disampaikan itu juga hanya jawab e, dari kami panitia Insya Allah e, eh, kami sangat mengharapkan dari Ustadz bisa memberikan pertanyaan kepada hadirin jadi ada empat pertanyaan, dua pertanyaan nanti dikhususkan untuk ikhwan, untuk bapak-bapak yang ada di sini. Apabila ada e, bisa memberikan jawaban yang sesuai dengan pertanyaan yang dilontarkan oleh Ustadz, kami akan memberikan Eh, dua buah buku sebagai uh, souvenirnya insya Allah. Ya. Dan dua pertanyaan juga nanti disampaikan kepada umat kepada ibu-ibu. Nanti diharapkan juga uh, di ibu-ibu nanti bisa memberikan jawaban yang sesuai dengan apa yang diharapkan dari pertanyaan itu. Dan insya Allah juga ada tambahan bagi hadirin yang hadir saat ini uh, dari pihak uh, cukup mahasiswa ataupun uh, warung Taliwang akan memberikan voucher bagi jamaah yang bisa memberikan jawaban juga. Jadi ada satu pertanyaan untuk jamaah untuk mendapatkan voucher belanja di voucher makanan itu maris ya, voucher makan di warung Coto Makassar dan juga Taliwang. Eh, Insya Allah, jadi satu untuk Ekuan ke Bapak dan satunya lagi untuk rumahannya. Mungkin bisa dimulai Ustaz karena insya Allah menjelang duhur jam 12 lebih 20 an insya Allah buat waktu setengah jam untuk sesi ini Ustaz jadi biar uh, lebih apa namanya dari apa yang Ustaz disampaikan materinya biar bisa lebih menyerap apa tuh Ustaz? Buat yang voucher makan kalau nggak bisa jawab buat Ustaz voucher makan. ya. ya. ya. apa yang pertama apa nih? buat ikhwan akhir itu insyaallah ya. ikhwan ya ini karena bukunya tebal pertanyaan juga harus tebal sedikit ya empat konsekuensi syahadat yang saya sampaikan tadi ya bahwa kita ini harus mencontoh Rasulullah ada syahadat konsekuensi syahadat itu anna Muhammad Rasulullah dan Muhammad itu Rasulullah ada empat konsekuensinya tadi yang pertama kedua ketiga keempat fadl yang benar. Ilmu, ilmu, ilmu, ilmu, iman, yakin, dan jujur. Nah, itu bukan bukan empat konsekuensi, yaitu tadi power of love gitu ya. Silakan, total. Ya, konsekuensi orang mengatakan Muhammad Rasulullah. Ketika kita mengatakan Muhammad Rasulullah, yang pertama, ya. Nah, bukan, bukan itu. Tadi saya sampaikan tadi. Yang pertama, kita wajib apa sama Rasul? Ayo angkat tangan, foto, nah, ngaku. Terus? Terus? Nah, dua. Yang keempat? Ayo, apa? Iya. Nah, ya ada lagi yang bisa melengkapi. Fogel, fogel. ayo. Ayo, fogel. Ya, silakan. Ayo, Konsekuensinya apa? Konsekuensinya apa? Eh, Al bisa pakai mic iya. dalam Siapa atau gimana? Tolong. Iya. Coba. Mungkin bisa dibantu. Biasanya kalau ya. rajin mencatat gitu. Foto. Eh, kepada Mahat silakan ambil pertanyaan saya satu. Iya. Bisa diulangi lagi Empat konsekuensi syahadat persaksian bahwa Muhammad Rasulullah. Orang yang bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah memiliki empat konsekuensi. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Ini sudah tiga tadi sudah disampaikan. Tinggal satu lagi benar, ayo betul. Nah, Isabina wa atona ya umum sekali ya, tapi bukan itu Kau tahu ya. Ah, silakan. Silakan. Modal Ada? Modal dicoba, dicoba apa apa modal? Ayo. Nah, hadiahnya hadiahnya bagus ini buku dari Syekh Abdurrahman bin Sa'ad bin Ali Asyathir tentang akidah Syiah Imamiyah. Fadal. Fadal yang pertama apa? Ayo. Konsekuensi syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saya terjemah, saya kasih bahasa Arabnya taatu fi ma'amar. Ijtinabu bima naha alaih. Tasdiku fi ma'akhbar. La ya'budallah illa bima syara'a alaih. Fadal. Nah, mantul. Ayo, fadal. fotol fadal ayo. Atau bikin dulu ya, nanti angkat tangan lagi fadal, saya kasih ya. Ayo, akhwat di belakang, Fotol. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Um, kita uh, taat kepada Rasulullah, mengikuti sunnah-sunnahnya, tidak mendurhakainya. Thank you cinta pada Allah dan Rasulnya melebihi dari yang lain. Oh, bukan. bukan. Ya. Iya, Oke. Okay. nanti bisa diulang lagi. Foto, silakan. Silakan, itu ada suara siapa tuh? Coba. Ayo, sebentar, apa? Sebelum ajar nih. Mempercayai apa yang dikabarkan dan taat kepada apa yang diperintahkan. Yang ketiga, menjauhi apa-apa yang dilarang. Yang empat, jangan beribadah kepada selain Allah. Oh, keempat kurang pas ya. apa? Apa? menggunakan apa yang dihabarkan terus iya. mengambil apa yang diperintahkan mentaati apa yang diperintahkan terus menjauhi yang dilarang terus tidak mengubah selain apa yang Rasulullah Ayo, ini yang malah lebih dekat ini sebenarnya. Atau nggak kan? Terakhir Umahat, terakhir rumah Bapak ayo. empat konsep. Iya terus. Uh, bermaniakannya, melisankannya, mengimaninya dan bertakwa, apa, melakukan segala perintahnya dan kayaknya betul benar salah nih ya. Karena konsekuensi empat nih diulang nih penting ya. Karena kita nggak mungkin bisa bahas iya kalau empat ini kita nggak pahami dengan betul. Yang pertama ta'atuhu fi ma'amar, mentaati semua perintah Nabi. Yang kedua, ijtinabu bimanaha naha menjauhkan semua yang beliau larang. Yang ketiga, tasdiku fi akhbar, percaya dengan yang beliau kabarkan walaupun sifatnya gaib dan yang keempat, layak budallah ila bima Tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat. Contoh beliau. Ada yang mirip gak jawaban tadi? Nah, enggak ya, balik ke manusia ya, oke. Kayaknya bisa gampangan dikit lah kalau begitu. Iya, kita barusan membahas, kita barusan membahas setiap orang menghayalkan tentang rumah tangganya. Ada istilah dalam Islam ini bahwa rumah menjadi sesuatu yang indah dengan kata-kata yang indah dan tujuan yang indah. Kira-kira apa kata-kata indah yang sering menjadi sebuah hayalan orang untuk sebuah rumah tangganya dan jelaskan. Fadal. Fadal. Nah. Apa? Baini dan juga yang lain. Fadal. Ayo Allah. Siapa lagi? Antum enam. Artinya coba jelaskan. Ayo. Simple ya. Baiti jangan antum baini Di samping saya surga saya baini. Ada lagi. Masya Allah. <laughs> ya. Kayaknya kayak gitu-gitu enak ya kalau soalnya kayak begitu ya. Ya yang kedua yakni ada tiga kiat yang bisa menjadikan rumah kita itu seperti yang dikatakan tadi baiti jannati apa ketiga kiat tersebut kumahat fadal yang tadi terakhir kita bahas ya fadal silahkan ada tiga kiat dari dua belas kiat yang kita sampaikan tadi. Iya, iya. Fadal, fadal. Iya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tiga kiat menggapai kebahagiaan rumah tangga tadi ya. Yang pertama, uh, menjadikan uh, iman sebagai landasan utama. Kemudian yang kedua, uh, memicu penghuni rumah supaya selalu beramal soleh Kemudian yang ketiga menjadikan rumah tangga kita ini menjadi tempat untuk bersyukur kepada Allah. Baik, barakallah. Insyaallah. Manfaat, oh masya Allah pasti ya. Iya. Ini buat siapa diterang? Ikhwan lagi, ya, oke ikhwan ya, potong. Iya, buat ikhwan. Uh, dalam hal yang pertama dikatakan bahwa ada beberapa penyebab Allah turunkan keberkahan di atas muka bumi ini di mana rumah merupakan bagian dari bumi. Apa yang menjadi penyebab turunnya keberkahan tersebut? Fadal. Nama itu? Masya Allah ya. Empat ya. Bahasa beliau aman wa takau. Ketika orang beriman dan bertakwa. Tepat seperti itu jawabannya ya. Jadi siapa? umahat lagi nih. Ya, buat umahat. Ada janji Allah, ada janji Allah ya buat orang-orang yang betul-betul menginginkan rumah tangga yang baik. Janji Allah untuk orang-orang yang menginginkan rumah tangga yang baik. Ya ini Salah satunya adalah Allah akan berikan kekuasaan, kemampuan kepada dia untuk bisa memanage rumah tangga. Ya, dalam Al-Quran di surat An-Nur ayat 55. Ya, Allah berjanji. Apa janji Allah dalam surat tersebut? Bisa saya kasih bocoran tuh ayat itu. Ada janji Allah dalam surat An-Nur ayat 55. Apa janji Allah tersebut? Fadal. Silakan. Ya, Bapak. Bapak, ada yang tahu janji Allah dalam surat An-Nur ayat 55 buat orang-orang yang memang betul-betul menginginkan sebuah kebaikan dalam rumah tangga. Untuk siapa Allah janji Allah tersebut? Untuk siapa janji Allah tersebut? Fadal. Kan? Ya orang laki ada orang laki tadi sudah Allah kasih ratus enam. Sekali lagi ayatnya. Wa amilus solihat. Sekali lagi. Terus berikan janji. Hmm. Nah, ya. sudah dialokasikan ini ya. Ah, ah, ya, ini ya. Jadi jawabannya coba Umar sudah. Ya. Karena tadi kelamaan hati ini ya. Saya alokasikan seperti tadi apa ah, laki-laki pun alokasikan hati, Jadi janji Allah wa wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard kama stakhlafal ladina min qablihim Allah janji kepada orang-orang yang beriman beramal soleh Allah akan berikan kekuasaan di muka bumi ini uh, Ibu akan menjadi mampu menguasai pendidikan anak Seperti suami mampu menguasai pendidikan rumah tangganya Kalau dia beriman dan beramal soleh Bahkan alasan kuat Allah mengutus Nabi Khidir untuk menjaga anak yatim Abu abuhuma berani. Karena orang tua orang yang soleh. Maka tetaplah menjadi orang tua yang soleh supaya sabab kemudian akan datang dalam rumah tangga kita insya Allah. Allah a'lam. Ada lagi Oh voucher ya, voucher nah, nah, nah, Ya ini yang voucher nih ya. Uh, ya ini uh, buat voucher layak layak amak illa takiyun tidak makan makanan yang kamu tawarkan Justru orang yang bertakwa. Mudah-mudahan orang ini bertakwa bisa membaca surat Ibrahim ayat 7 sebagai ayat yang sering dipakai untuk bentuk syukur kita kepada Allah. Silakan. sama Ya. Kumahat. Ya? <laughs> Ya. ya, buat kumahatnya buat makan di Taliwang nih uh, buat makan di Taliwang iya apa uh, buat umahat ada satu doa satu doa yang memang Rasulullah Shallallahu Umahat tinggal tes tes umur ya tadi ini. Eh, lain syakartum la Ini emang ada ini ya. Agak lemot gini aku suaranya. Beresnya ini lelet sampai ke sana. Itu perasaan pertanyaan tadi bu, orang nah, udah beres itu urusannya. Ya tapi buat ibu, buat ibu, udah ibu tetap pegang mic-nya bu ya. Halo? Iya, ya pak. Ya tetap pegang mic-nya, tetap ya. Saya kasih pertanyaan yang gampang buat ibu, mudah-mudahan jadi makan siang yang indah insya Allah ya. Bu, dalam Quran itu ada doa di mana Allah ajarkan kita mendoakan anak kita. Coba deh bu, doa buat anak apa bu? Doa buat anak dalam Al-Quran yang pendek sekali kata-katanya. Tobal. Sekali lagi biar mantep bu. Robi yang memberi minat Artinya apa bu? Ya, Tuhan jadikanlah anak-anakmu anak yang soleh, solehah. Berikan kasih bocor ya. Lu ya, nggak usah tasok, nggak usah tepuk tangan Saya gitu, diambil lagi vouchernya urusan Eh, insya Allah manfaatnya, ya Allah mudah-mudahan manfaatnya buat saya pribadi jamaah sekalian dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan barusan menjadi wasilah Allah datangkan ilmu kepada kita ya. Minta maaf. Pertanyaan satu lagi Ustaz, soalnya penasaran kuatnya masih ada yang jawab Ustaz. Apa? Hadiahnya apa sepeda? <laughs> Hadiahnya apa nih yang dijanjikan? Ini buku ada Ustaz. Oh buku ada ya sudah waktu nggak apa-apa. Masih ada waktu tadi. Apa mau dikasih pertanyaan lagi? Ya. Oke, okay, tayyib, masya Allah. Ya. Iya. Iya. Uh, saya pengen tadi itu yang pertanyaan pertama dijawab betul tuh saya pengen betul deh. Ya ada empat konsekuensi, uh, empat konsekuensi uh, ketika kita bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi Muhammad Rasulullah. Ah. kemudian keempat hal tersebut keempat keempat hal tersebut yang yang nanti dijawab dengan betul ya itu itu jelas keberatan nanti ya uh, jelaskan empat konsekuensi syahadat wa Muhammad Rasulullah coba ayo cepetan empat konsekuensi syahadat wa anna Muhammad Rasulullah oke oke okay. karena ya. terakhir paling bagus nih ya oh, masya Allah. Iya ada tes diterima. Iya. iya ada khobal. Ah. Iya. Yang pertama kita wajib mentaati Rasulullah, eh iya. mentaati perintah Rasul. Iya. Yang kedua menjauhi yang dilarang beliau. Yang ketiga, percaya dengan yang dikabarkan walaupun goib. Keempat, tidak beribadah kepada Allah kecuali melalui yang dicontohkannya. Oh, Masya Allah. Bagus, Insya Allah ya. Bas, Insya Allah ya. Jangan pakai tepuk tangan udah. Alhamdulillah. Insya Allah mudah-mudahan manfaat. Itu saja. Baik, Allah sudah sahih dia. Ah. Ya. Ya. Iya. Iya. Eh, hmm. Dengan alasan eh, jadi kalau misalnya apa gitu tapi hmm. eh, mungkin yang berarti ayahku dan Iya, iya. Nah, seperti apa Ustaz dan saya juga kayak alasannya ada sebuah hadis katanya ketika itu Rasulullah bilang kepada kepada apa ada sahabat bilang kepada istrinya ukti ya ukti gitu sehingga Rasulullah pada saat itu melarang kata Ya, ayo. Ini ada yang bertanya Ustaz, dalam rumah tangga ini sering terjadi fenomena yang didengar bahwa satu sama lain memanggil kalimat abi umi. Ya. Sementara abi dan umi ini diletakkan untuk orang-orang yang orang-orang yang memang apa namanya uh, yang bukan bukan pasangannya harusnya ayahku, ibuku gitu ya Ya memang ini zaman Rasul nggak terjadi, zaman sahabat nggak terjadi karena bahasa Arab milik mereka. Ya, eh, apa bahasa Arab itu milik mereka dan mereka itu nggak mudah merubah panggilan tersebut. Rasulullah memanggil Aisyah dengan ya Umi Abdullah, ya Humairah, ya Aisyah. Aisyah memanggil Rasul ya ya Muhammad, ya Rasulullah, ya Abul Qasim dan lain sebagainya. Tidak ada kalimat wahai ayahku, wahai ibuku. Nah, cuman berhusnuzon di negeri kita banyak orang memanggil kalimat abi umi tanpa niat untuk menyerupai orang tua. Innamal a'malu binniat. Hmm. Semua tergantung niat. Tapi yang paling hmm. baik, yang paling baik kita hmm. mengerti nama adalah doa. Panggil orang dengan panggilan yang baik karena sebelum buruk panggilan setelah iman kan gitu ya. Jadi kalau kita memang punya suami namanya Abdullah, boleh si istri manggil ya Abdullah, wahai hamba Allah. Anaknya pertama Umar, ya panggil ya Abu Umar, boleh. Itu lebih baik membiasakan tradisi Islam. Ya jangan mengatakan ah, abi abi sini bi, ya, nanti jangan jadi fitnah. Saya berhusnuzon, dia panggil kalimat abi buat suami, umi buat istrinya, bukan untuk menyerupai, tapi alangkah baiknya kalau kita menyerupai orang-orang soleh dengan membiasakan memanggil panggilan yang baik. Gitu ya. Ima kalimat Abu Fulan bin Fulan atau mungkin menyebut nama-nama simbol kebaikan. Kok oh, Itu baik. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya, insya Allah mudah-mudahan manfaat ya yang disampaikan buat anak pribadi jamaah sekalian. Insya Allah uh, eh, penyampaian ini mungkin tidak ada tidak sempurna karena kesempurnaan milik Allah seandainya hilaf dalam tutur kata belum dalam penyampaian Allah dari diri saya dan syaitan saya minta dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya tapi kalau ada kebaikan murni dari Allah Insya Allah manfaat aku lu kau lihat dan wastaqfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimin wal muslimat inna al ghafurur rahim subhanaka allahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu warahmatullahi wabarakatuh